Hafizahullah Semoga kita semua ini termasuk dalam mereka yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menjadikan Allah di bait di Buyutillah Yaitu Kitab Allah ويتدرسونه بينهم حتى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظهم الملائكة وذكرهم الله فيما عنده di dalam satu pemangku pembina Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah kita berubah mempelajari isinya hingga turun kepada mereka sakit ketenangan jiwa yang ketenangan jiwa ini tidak bisa dibayar dengan harta dunia hanya dimiliki oleh ahli ilmu yang ada di majelis ini wahsyiyah rahmat dan akan diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala wahabakumul malaikat dan akan dijaga oleh para malaikat dengan sayap-sayap. Wahabakumullahu Allah indah dan Allah akan menyebut mereka dengan bangga di seluruh penduduk langit. Itulah hamba, itulah hamba. Para penutur insya Juga semoga Tuhan Allah Azza wa Jalla kita juga termasuk dalam hadis Nabi Masyarakat wa tariqan dan kami sufi ilmu Sahalallah lahu fi tariqan ila jannah Terus siapa menempuh jalan untuk menuntut maka insya Allah Allah memudahkan dengannya jalan menuju surga. Itu tujuan kita. Jadi kita bersyukur yang kedua kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita ini adalah orang-orang yang Allah mudahkan untuk melangkahkan kakinya, mencurahkan pikirannya dalam menilai ilmu. Ya. Karena kalau jin di majelis di sabilillah, terlalu ilmu pada kebukan di sabilillah. Tidak semua orang memberikan hidayah seperti ini mereka yang bisa hadir di majelis ilmu, duduk mengambil ilmu bersusah payah, mencurahkan segala tenaga dan pikirannya untuk mengambil ilmu syar'i. Ini satu hal yang harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun maka oleh Allah kita, perjalanan kita dalam menuntut ilmu ini butuh sang ilmu juga jadi sebelum berangkat menuntut ilmu juga perlu sama ilmu, bukan ilmu. Agar apa? Agar ilmu nanti yang kita dapatkan akan berberkah bagi kita. Kalau bertanya, bertanya ada sifat ada sifat ini, ada pada di dalam mencari ilmu. Banyak kali para ulama kita menulis ada dalam menuntut ilmu yang kebanyakan terbagi menjadi tiga. Ada muttalib ilmi ma'nafsihi wa ada muttalib ilmi di majlis ilmi wa ada muttalib ilmi ma'asyikhihi. Jadi ada tiga. Jadi ada menuntut ilmu untuk dirinya sendiri ini berkaitan dengan hati. Kemudian ada pelaku ilmi di majlis ilmu yang ketiga ada para ilmi bersama syekhnya, bersama gurunya. Ini banyak beberapa disebutkan para ulama dan beberapa kitab, namun yang akan kita belajar sekarang ada beberapa lebih ini dari kitab ini, ya, di Syekh di sini Muhammad bin al rahmatullah alaihi wa sallam beliau menulis agar Allah ini mencakup ketiga yang kita itu, namun tentunya tidak terperinci, tidak terperinci. Namun menyinggung tiga ada tadi. Ada beberapa yang mana sih? waktu majlis ini, wa ma'asyaihi, bersama guru. Baik, langsung saja kita ya baca Kalau ilmi Qala rahimahullah talibul ini labud atau yang ta'addu bi adabin Kalau ini, penuntut ilmu harus beradabkan dengan adat-adat menurut ilmu Naskul minhal dan disebutkan di antaranya tapi yang disebutkan tidak semuanya ada beberapa saja sudah cukup mewakili bagi menuntut ilmu sebagai bekal dalam perjalanannya dalam menuntut ilmu. Al-Amr al-Awwal ikhlasun lillahi azza Ini yang pertama dan paling utama. Sebelum Anda mencari menurut ilmu, luruskan niat. Luruskan niat agar ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya ikhlas dalam menurut ilmu? Kata beliau, "Bi an yakuna qasduhu min ilmi wajh Allah wa dar al-akhirah." hendaklah maksudnya dengan menutup ilmu itu hanya wajah Allah Subhanahu wa taala dan darul akhirat. Cuma itu. Simpel teorinya. Mengumpulkan niat sebelum menutup ilmu kita kumpulkan niat ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 19, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidhanbi. Fa'alam adalah amr Perintah, ilmuilah gitu. Jadi disuruh jadi. Kenapa ilmu tidak bisa kita dapatkan dari warisan tanpa ada usaha mencari Ya. Ilmu itu bukan warisan. Ya. Makanya itu tidak bisa didapat hanya dengan sendirinya. Tapi karena dia ada ilmu bisa anu. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Wal fiqhu bin dan pasti dia ya, bertapaku bersungguh-sungguh dalam satu ilmu maka itu Imam Malik rahimahullah bersyukur ketika anaknya yang namanya Yahya dia keluar rumah main-main, bermain-main. Maka itu mengatakan Alhamdulillah lagi segala puji bagi zat yang telah menjadikan ilmu ini bukan warisan. Tapi apa? Yahya ini tidak akan pintar kalau dia tidak akan belajar. Gitu. Termasuk putri Imam Malik. Ya. Dia hanya belajar dengan sungguh di tahap al dengan dia sendiri langsung belajar bapaknya. Makanya ketika dia dilamar oleh seorang murid yang Malik, saya ingin belajar sama ayahmu. Sama saya saja, kata Sama saya saja. Tidak sama ayahmu. Ilmu ayahku ada pada semua. Ya. Makanya aku meyakini kami Imam Malik ketika muridnya seorang dari Malik ya, putrinya dari di sebelahnya, di sebelah beliau di balik hijab. Nah, ketika kami ini di salah putihnya putrinya ketuk-ketuk posisinya yang kita beliau hafiz kan motor yang yang pakai dulu kalian dibaca rumah Syekh Hamid ada 2019 untuk faktornya ya, ada 4 ribuan motor dengan yang diulang-ulang itu dihafal oleh putrinya Imam Malik belajar sama bapaknya ilmu ayahku ada ada pada semua jadi dia hafal nah itu Imam Malik bersyukur karena ilmu itu bukan warisan artinya tidak seenaknya langsung dapat langsung pinter seperti ilmu laduni namanya orang ilmu yang langsung dapat turunan tidak ada tapi ada ilmu bisa ambil. wajibku bisa tafakur kalau mau pagi, ya tafakur bersungguh-sungguh jangan bermalas-malasan dalam belajar ilmu jangan putus asa apalagi ilmu yang sekarang saya katakan yang sudah menuntut ilmu ilmu luar misalnya itu sebagai jembatan luar itu luar Arabia yang isinya dalam nahu Sorot Kemudian hadata percakapan Kalau ini dalam lagi balagoh Kalau itu dalam lagi ilmu arum Ilmu tentang syair Mempelajari syair itu sudah tingkatan sudah lumayan Ya paling tidak itu nahu sorot Ini kita baca dulu sebagai jembatan memahami Kutubul ulama Tidak tidak para ulama Dan itu biasanya tantangan para ulama ilmu yang ada Seperti kita ini semua bukan berbahasa Arab secara alam, butuh perjuangan untuk melangkah yang satu ini, untuk dan dalam di ibadah ini. Jadi kita menahu, apa namanya ilmu tahu. Ini jangan terasa ya tuan, jangan merasa rendah nah, kita bukan dilahirkan bahasa Arab sih. Tidak, banyak para ulama yang tidak terlahir dengan bahasa Arab tapi jadi ahli tahu. Banyak. Jangan punya Ya. Tapi jangan lupa ikhlas niat kepada Allah Subhanahu taala hanya untuk Allah Subhanahu taala hanya untuk mempelajari kitabullah, hadis Nabi dan segala kalam para ulama. Niatnya harus diluruskan. Ya bentuk kesungguhan misalkan Imam al itu sendiri, Imam Ahli Kufa, terkenal ya, kalau bahwa kan kita Nah, Ahli Kufa ini Al-Kisai. Syekh Nasir dia menceritakan bahwa dulunya Imam Al-Kisai ini nggak mungkin-mungkin nahunya kata beliau tidak susah menghafalkan kawaid sarong kawaid nah dia juga tapi apa dia dapat ibarat dari seekor lah dari seekor semut semut membawa makanan naik ke dalam tembok itu jatuh lagi susah lagi naik lagi jatuh lagi terus akhirnya semut ini bisa membawa makanan sampai ke sarang um, akhirnya harus menambah jihud semua ini sungguh-sungguh dalam membawa makanannya dia berlatih. Maka semuanya itu Imam Al-Kisari bersungguh-sungguh dalam ilmu nahu, belajar ilmu nahu. Sehingga beliau berhasil menjadi imam ahli nahu di Kufa. Ada lagi Imam Ibrahim Al-Harbi. Jika beliau ahli nahu, kesungguhan beliau itu tercatat oleh sahabatnya sendiri bahwa aku tidak pernah menyaksikan Ibrahim Al-Harbi alfa dalam majelis nahu selama 50 tahun. Tidak pernah alfa 50 tahun bayangkan nahu. Tidak pernah alfa 50 tahun dalam majelis nahu. Karena hasilnya beliau katakan menjadi imam ahli nahu. Imam dunia. Ibrahim al Begitu. Namun semua itu kembali kepada niat sebelum melangkah menanyakan ikhlas lillahi ta'ala. Kita kumpulkan niat hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai karena satu bagian dari dunia ini gelar misalkan atau kedudukan martabat jadi seorang ustaz, jadi seorang kiai atau jadi siapa atau yang dicari gelarnya supaya mengangkat derajat di tengah masyarakat. Lah, kalau yang seperti itu kata Syekh apa? Idan فيجب الإخلاص فيه لله بأن ينجى الإنسان في طلب العلم وجهه maka wajib bagi penuntut ilmu berikhlas karena Allah Subhanahu wa taala menyiapkan dalam salat diri hanya untuk wajib Allah Subhanahu wa taala. Wa idar awal insanu bisa talabil ilmi syar'i ayana la syahada. Seandainya seseorang Menyiapkan dalam menuntut ilmu untuk mendapatkan syahada, mendapatkan syahada ya, mendapatkan gelar, ijazah dan sebagainya, dia tahu dia biha ila yang Allah tetapkan. agar sampai pada satu martabat tertentu atau satu tingkatan tertentu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما يبصر به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به ارضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه نعوذ بالله Bagi siapa menuntut ilmu yang seharusnya itu dilakukan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak melakukannya kecuali hanya karena satu bagian dari dunia ini, maka apa? Anda menyalamnya di awal jannah, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Tidak akan mencium baunya surga. Menurut ilmu hanya ingin gelar, Menurut ilmu hanya ingin satu kedudukan tertentu di masyarakatnya ingin disebut ustaz, ingin disebut apalah terserah. Berarti satu bagian dunia. Berarti jelas yang ini tertolak. Amal tersebut tertolak dan justru akan menjadikan ancaman bagi Lantas bagaimana kalau digabung niatnya antara menuntut ilmu digabung antara dengan apa tujuan karena Allah berapa dan tujuan dunia digabung. Saya tidak ke tapi saya juga ingin gelar. Bolehkah seperti itu? Kalau secara asal digabung seperti itu, jangan. Tetap ketolak malah. Ini kita dapat baca dari Imam Nawawi, ya rahimahullah, dia dalam syarah niat dia mengatakan ayat ala dari kalimat dunia wal akhirah jami'ah. Seorang betul, seorang ibadah, misalkan dalam hal ini untuk ini diniatkan berbarengan antara pelaku dunia dan akhirat. Karena ingin agar Allah SWT ingin dalam akhirat dan juga ingin gelar, tapi secara asal dimunculkan dalam dalam hatinya. Sekarang munculnya yang seperti itu pada pada Rabba'an hari ini illa illa amalun madrun yang betul sebagai ini menganggap amalan tersebut tertolak amalan tersebut tertolak berdasarkan hadis Nabi SAW Allah Ta'ala Ana syurga Syuraka syirik Aku tidak butuh sekutuan sekutuan dari perbuatan syirik. Faman amal yang asal tadi wa ini fa'ana Barang siapa yang beramal dan aku bersekutukan dengan yang lainnya maka aku melepas diri darinya dalam hal lain taruh tuh syirkan aku tinggalkan dia dan sekutunya artinya juga tidak benar menggabungkan dua niat karena Allah dan karena dunia jangan kalau secara akal jangan tapi kalau tadi bisa pengikut. Jadi niatnya asal karena Allah SWT menuntut ilmu. Saya hanya menjalankan perintah Allah taala saya hanya mengharapkan wajah Allah SWT, saya hanya ingin surga. Sudah. Terus nanti jika dapat ijazah, jika dapat gelar, ya sudah alhamdulillah. Itu sifatnya kita anggap sebagai tadi pengikut. Memang seharusnya seperti itu kalau lulus pelajaran ya dapat ijazah. Kalau lulus ujian karena ya dapat ijazah sama. Tapi tujuannya bukan itu, tapi memahami ini Ya, memahami hadis. Ya, memahami ilmu gitu. Karena Allah Subhanahu wa Lalu ijazah mengikutinya seperti itu dibolehkan. Seperti itu dibolehkan. Ini jelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab ini لكن لو قال طالب العلم أنا أريد أن أنال الشهادة لا من أجل حج من الدنيا لا من أجل حظ من الدنيا Aku ingin dari syahadat itu, tapi bukan aku inginkan satu bagian dari dunia. Bukan itu tujuannya. Walakin di anna nadab akbar maqayat al-ali fiha syahadat. Tapi memang sistemnya seperti itu. Seorang alim lulus satu pelajaran, dia dapat ijazah. Tapi sebagai tabi. Nah, jika seperti itu kata ini, maka itu adalah niat untuk menerima, niat yang selama. La takulu itu tidak memberikan mudarat. Tapi ini sudah berat, bukan gampang ngomong luruskan yang itu tidak bisa dipegang oleh di sini. Makanya para imam punya kuda dan ria dan mereka kesulitan di dalam meluruskan niatnya sendiri dalam menutup ini. Padahal mereka yang besar, apalagi kita. Jadi itu nanti juga buat saya pribadi ya buat antum semua saudara diluruskan niatnya jangan sampai secara asal muncul berjamaah bersamaan karena Allah dan karena gelar atau karena dunia. Jangan sampai secara asal demikian. Karena Allah saja. Nanti kalau dapat gelar ya alhamdulillah. Nggak lulus ya sudah. Jadi ya, misalkan di Saudi sering ada ujian kita ya. sering ada ujian kita untuk dapatkan sana. Misalkan kita nama dia. diujikan di sana dan untuk dapatkan sana dari Imam Nawawi. Ya. Tapi ujiannya nggak gampang yang di sini untuk menghafal itu janda itu susah, harus paham mana juga dan paham rohinya sama hafal sangat Nah itu. misalkan kita niatnya saya ingin ikut ujian itu karena ingin memahami hadis-hadis Nabawi. Karena nanti diberi penjelasan sama syekhnya, tapi diujikan, gitu, diujikan nanti di akhir dari diujikan. Semua tulak ujian ingin dapat ijazah Imam Nawawi Jadi ujikan. Jadi ujiannya selain hafalan, matang, rawi dan diroyah juga. Riwayat atau diroyah dihafal juga. Sebab berat bagi syekhnya untuk memberikan ijazah Imam Nawawi yang sebagai imam ya kepada kita-kita yang hanya seperti ini. Maka itu benar-benar harus mungkin baru dapat ijazah. Ya. Itu misalnya kalau kita niatnya seperti itu, waktu itu ikhwah teman-teman kita juga ikut banyak ikut. Jadi harus kami ikhwah, luruskan niat, luruskan niat. Jadi karena ingin memahami hadis arba'in nawawiyah, bukan karena ijazahnya. Nanti kalau dapat ijazah, alhamdulillah. Kalau enggak ya ya alhamdulillah dapat ilmu dari penjelasan materi meskipun tidak dapat ijazah tak apa-apa nah kalau tidak seperti itu insya Allah mudah-mudahan selama, mudah-mudahan selamat tapi kalau aku sudah dari awal wah ijazah ini ijazah ada orang toh wah ijazah ini lumayan dapat gelar nanti dan bisa nanti Nah itu sudah niatnya sudah apa? Habban minat dunia sudah, sebagian dunia. Kalau itu muncul dari asal niat, sebaiknya jangan. Sebelum langkah luruskan lagi. Pelajari lagi tentang niat, biar dia meluruskan lagi niatnya. Tapi kalau yang mendapatkan faedah, antum niatkan dapat faedah ilmu, lalu dapat ijazah yang dalam seperti itu sistemnya, maksudnya, ya sudah alhamdulillah kalau nggak dapat ya datangnya seru jadi banyak yang nggak lulus dalam ujian arba'in nawawiyah waktu itu banyak yang nggak dapat karena tidak mungkin baik tidak mungkin matanya kayak sanatnya apa namanya rawinya dan juga tidak mungkin diroyahnya karena tidak, gampang ya untuk dapat dijaga oleh kita nah seperti itu jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk meluruskan niat dari hasilnya dari hasilnya untuk apa ya, Nah, kemudian saya juga dapatkan faedah dari para ulama tentang alamat ikhlas di Ikhlas seperti itu tadi, caranya ikhlas seperti itu. Terus ada ciri-cirinya orang yang ikhlas itu seperti apa sih hasilnya? Para ulama itu memberikan gambaran kepada kita ciri-ciri orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu itu seperti apa. Nah ini bisa untuk terapkan pada antum sendiri, pada kita sendiri, ini termasuk ikhlas apa Ada beberapa yang pernah dapatkan saja tentang yang orang ikhlas dalam menuntut ilmu. Pertama ilmu itu memberikan manfaat nafsi wal Ilmu itu memberikan manfaat pada dirinya dan kepada manusia. Manfaat apa? Kemudian manfaat amal soleh. Al-amalu bi'ilmihi. Dia beramal dengan ilmunya ilmu itu bisa membuahkan amal baik bagi dirinya. Ya. Mengapa keberkahan ilmu adalah ilmu itu bermanfaat bagi amal baik bagi keluarganya. Itu tambahan dari berkahnya ini. Jadi keluarganya akan mudah untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya beramal baik. Itu ciri keberkahan yang meluas pada ilmu Islam ini bisa bermanfaat kepada kita bisa mudah dengan beramal saleh dengan iman kita dan juga keluarga. Demikian pula lina kata para ulama karena bermanfaat untuk manusia juga. Itu ciri keberkahan ilmu. Ciri keberkahan ilmu kita miliki, kita bisa memberikan manfaat ilmu kepada manusia. Baik dengan lisan ataupun tulisan apapun kita berusaha memberikan manfaat kepada saudara-saudara yang belum mungkin Meskipun ini sederhana ilmu ilmu nahu ilmu sorot kita bisa mengajari, kita bisa belajar mungkin lalu kita mengajari wah kita satu orang atau dua orang bisa itu sudah berarti itu kita berapa itu kita berapa meskipun menjadi satu orang temannya dia jadi kamarnya rutin sampai bisa dua orang tiga orang sampai nanti banyak itu berarti menunjukkan ilmu kita berkah itu cirinya tapi kalau ini itu tidak tidak bisa berkah atau dirinya dan diri yang lain, maka itu tanda ilmu itu tidak barokah. Ilmunya tidak berkah, bisa jadi karena dia tidak ikhlas dalam mencari ilmu. Tidak ikhlas dalam mencari ilmu. Kemudian di antaranya yang menunjukkan bahwa tanda-tanda ikhlasnya seseorang adalah istimrar wa tajrid wa tasrih dia senantiasa memperbaharui niatnya. Itu cirinya. Kalau antum merasa kok rasanya kok kurang ikhlas, berbahaya ya Allah, berdoa minta keikhlasan Allah. Senantiasa memperbaharui seperti ini itu sebagai tanda dia orang ikhlas. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'alim fa jahil." Di di dengan kalam ini, berarti yang mengatakan dia seorang alim maka sesungguhnya dia orang jahil. Maka kalau orang dengan kalimat ini, boleh saya menyatakan dirinya telah ikhlas, maka sebenarnya dia adalah tidak ikhlas. Itu sebuah tanda bahwa dia itu sebenarnya tidak ikhlas. Kalau dia sudah merasa ikhlas, bahaya. Sudah merasa ikhlas, bahaya. Wah, saya ini ikhlas saya. Tidak akan siapa Ini bahaya. Justru itu tidak ikhlas. Ya. Sama dengan yang kapan dia pulang nama lain wa inam jarim. Di hakikat. Kalau siapa yang kali sudah alim, Iya. Dia sudah alim maka hakikatnya dia orang tua. Hakikatnya dia orang tua. Ini Kemudian katanya juga tanda-tanda keikhlasan seorang kalau ini adalah hulu wa masyadillah ta'ala. Ilmunya akan membuahkan rasa tunduk dan khusyah kepada Allah Subhanahu wa Ini ciri. Kalau ilmu yang kita pelajari, ya kita sudah tamat kita kita كتاب Allah والعبادة والحماسة عقيدة الواسطية عقيدة الصحوية itu seharusnya seseorang bisa membuahkan rasa takut kepada kita kita ini. Ya. Kalau setelah kita paham kita kita itu masih tidak takut kepada Allah SWT, masih kita berani berbuat maksiat, ya. apalagi karena berarti ilmu itu tidak bermanfaat bisa jadi dia mencarinya tidak ikhlas dan Allah Subhanahu Maka itu kalau mereka mencari ilmu dengan ikhlas, akan dibuatkan khasyah kepada pemiliknya. Karena mana apa para ulama? Ilmu laisa dikasih riwayat masirah. Dan itu buat Ilmu itu seorang itu tidak diaktifkan dengan orang yang banyak riwayatnya dan banyak riwayatnya tidak. Tapi dia yang takut kepada Allah SWT termasuk orang alim membuahkan kaum kepada Allah khasyah kepada Allah yang pada boleh oleh kepada Allah Alaihi Allah. sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama ahli ilmu maka ini yang berberkah membuatkan, membuat kita membuat pelakunya atau pemiliknya khasyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kemudian yang lain yang mendapatkan faedah dalam barang yang berkata wa tanda orang itu ikhlas dalam menuntut ilmu, dia tidak suka dipuji dan tidak suka zuhur, tidak suka tampil, tidak suka terkenal, ingin terkenal. Padahal ini penyakit. Wah, ya, hampir semua dari kita terjadi penyakit ini. Ingin dipuji dan ingin terkenal. Ingin dipuji dan ingin terkenal. Baik dalam berdakwah maupun dalam menutup ilmu dalam belajar. Apalagi sekarang yang media sangat mendukung sekali untuk mendapatkan dua ini, tanah dan zuhur, pujian dan terkenal. Ini media sekarang ini alhamdulillah dari ya, sangat mendukung untuk apa mendapatkan yang seperti ini, pujian dan zuhur terkenal. Ya. Simpel sekali, gampang, dengan Facebook ya, Facebook karena di situ banyak orang melihatnya. Tentu mau menjadi terwak di mana kalau ini? Tentu boleh satu lagi OTW terwak Syekh Wah, masa Allah puji kan puji. Nilai banyak kali kan sudah sana itu sana sana itu kan sudah kandungan. Wah, masa Allah, masa Allah dipuji-puji. Ada lagi yang ibadahnya malam hari dia tunjukkan di satu. Alhamdulillah, sholat malam sudah rakaat gitu. Dipuji sama teman, masya Allah, barakallahu fiik. Rusak itu sebagai tanda tidak ikhlasnya seseorang dalam ibadah dalam menuntut ilmu. Dihibur zuhur itu juga penyakit yang dihinggapi yang menghinggapi para ulama juga ya seperti zuhur terkenal ingin terkenal di dunia tentang keilmuannya ingin manusia semua belajar sama dia ingin dihormati ingin disanjung dan dianggap sebagai ulama ini masalah yang seperti ini ada juga orang yang seperti ini ada bahkan ada seorang ulama yang tidak suka kalau muridnya itu menyebut syekh lain tidak suka karena ada seorang yang ini saya dibaca dari muridnya sendiri. Jadi seorang ulama bukan dari sini, dari sana. Di semua sana. Jadi muridnya ini kan berkembang. Kan wajar kalau kita ngajari fikih gitu kan. Ngajari fikih kan murid jadi berkembang. Jadi membahas sendiri masing-masing dengan ilmu yang dia punya. Ada tambahan-tambahan ilmu juga dapat. Karena dia suka ke maktabah juga banyak. kol para ulama yang dia dapat. Ada sampaikan pada gurunya. Ya pun syekh bulan ya syekh juga. Gitu. Yakul Syekh Fulan, Yakul Syekh Fulan. Karena Syekh ini tersinggung. Syekh yang tersinggung. Anta Yakul Syekh Fulan, anak, mana anak katanya. Itu. Kamu mau dibantu siapa? Aku ini siapa? Gitu. Sampai ngomong itu nak untuk dia. Langsung terkena nanti Nabi Allah. Jadi Syekh Syaitan tetap bergerak menguasai. Itu butuh ini di sini di sana ini di sana. Tapi memang sebaiknya bagi penuntut ilmu di tempat gurunya tidak membandingkan akwal di tempat gurunya. Jangan membandingkan akwal guru yang lain kepada beliau jangan. Itu termasuk ada masyhifi, ada bersama syekhnya. Tidak mengadu, tidak mengadu ucapan. Tapi kalau Ustaz pulang katanya begini Ustaz. Satunya ini misalkan masalah pernah juga kita diadu seperti ini. Ada Misalnya menghentikan yang tanpa cahur tidak bergerak. Lalu Ustaz pula yang kebetulan lebih kibar bergerak. Gitu. Jadi eh, Ustaz pula bergerak bagaimana? Nah, dia adu. Antum mengadu saya. Yang benar adalah bahas, kita bahas di negeri ilmiahnya bahwa kenapa kita keluarkan seperti ini ya ini alasannya. Jangan diadu. Ya sering juga ada bakar berbeda ini pelaku ini tapi bukan santri itu hanya mustami biasanya yang kata Syekh ini disebut dawak dawak itu suka TV bukan TV Syekh ini dalam tiga lima menyebut mereka itu dawak mudawid jadi suka ilmu ilmunya sejak ustaz tapi usbu marotan, usbu marotan, usbu marotan satu seminggu sekali, seminggu sekali ini, seminggu sekali ini, seminggu. Hanya dia merasa alim karena menimba ilmu dari sekian banyak guru katanya. Yang seperti itu biasanya bukan nanti. Karena dapatkan dari yang beberapa santri yang duduk mutamakin dalam satu majelis ini sampai selesai dengan kita bermajelis ilmu, satu kita selesai sama penjelasan bahasnya selesai biasanya biasanya tidak ngadu-ngadu biasanya. Kenapa? Seorang guru itu kan harus memberikan apa namanya penjelasan ilmiah dengan para ulama kita serahkan akal para ulama yang rojih seperti ini berdasarkan kuaid usul, kewajiban dan sebagainya. Artinya mereka tidak kita latih untuk taksub kepada kita. Bahkan kita latih supaya lebih pintar dari kita untuk pahamnya. Tidak jalan terus terang yang tidak jalan karena mendapatkan murid yang lebih pintar dari murid lain. Beberapa kali dalam nahu juga begitu. nahu lebih luas ada dan punya murid ahli nahu yang justru nahu itu jadi guru dia di satu kota. Jadi padahal dia awalnya belum bisa apa-apa, cuma tukang kerupuk eh tukang goreng ini minta makrofo jualan di SD itu bukan kuliah kuliah semua waktu dia sempat pinter apa saya ini saja seperti imam-imam kan teman-temannya kuliah-kuliah semua jadi pinter-pinter cerdas-cerdas tapi hafalan cepat dan dia ini enggak apa resepnya Ustaz? resepnya adalah doa karena hanya Allah yang membuka hati kita untuk bisa dan her semangat dengan penuh karena dijalankan dua resep ini, ternyata dia bisa lebih pintar dari yang lain. Akhirnya yang lain berburu sama dia. Nah, tinggi sekali itu. Nah, sampai batu nada, sampai yang mana? Sampai saya pun bertanya dia. bayangkan, gurunya sendiri bertanya saya. Gurunya sudah itu? Yang seperti itu, jadi apa namanya? Tidak ada tidak ada celah untuk tidak ada halangan untuk murid lebih besar dari dunia Ini terjadi di masa lalu sering. Ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik memuji Imam Syafi'i. Imam Ahmad berguru Imam Syafi'i, Imam Imam Syafi'i memuji Imam Ahmad. Tanpa alam ini tidak murid hadis. Imam Syafi'i memuji Imam Ahmad apa? Kamu lebih tahu dari itu dengan perkara hadis. Dipuji. Tidak jarang seperti itu. Maka itu itulah guru seharusnya tidak untuk takut pada gurunya tapi disandarkan kepada para ulama yang dari sumber ini, Nah seperti itu. Nah semua itu berangkat dari keikhlasan ya Semua berangkat dari keikhlasan. Kuncinya tetap memperbarui niat diperbarui lagi perahu itu kayak ada selain-selain lagi luruskan lagi kok ini kok niatnya pingin ini luruskan lagi ya Allah astagfirullah astagfirullah saya hanya karena Allah saya hanya ini luruskan ini dalam hati yaitu urusan kita masing-masing yang penting itu cirinya orang ikhlas adalah selalu tajrid dunia, kepaslih niat, memperbaharui dan memperbaiki niat. Ya. Kemudian benci, puji-puji dan zuhur nampak. Ya. Yang berikutnya yang anda dapat berbeda sebagai alamat tanda ikhlasnya seorang penuntut ilmu adalah dia sama mana akan menambah tawadu di depan manusia semakin dia mendapatkan semakin ilmu semakin banyak yang dia dapatkan akan semakin menambah tawadu di depan manusia itu cirinya kalau sudah diangkat dada di depan manusia kalau seperti dia satu ciri tidak taruhan ilmu mungkin dia tidak ikhlas dalam ini. ilmu yang lain itu adalah semakin tawadu di depan manusia seperti Imam Ahmad bin Hanbal dia mengatakan di depan murid-muridnya ketika aku mendalami ilmu aku merasa semakin bodoh semakin bodoh Benar, ketika kita renungkan kalau itu bersama-sama kulat ya di sana, ternyata Semakin kita duduk di majelis ilmu yang para ulama yang tinggi ilmunya, kita semakin bodoh kayak benar-benar bodoh, benar-benar bodoh. Baru kita ingat Imam Ahmad, benar Imam Ahmad tadi. Dia mengatakan semakin dalam ilmu dan mengatakan semakin pintar justru semakin dalam ilmu semakin dalam dan malah semakin wah semakin alim aku semakin banyak ilmunya aku bisa. Enggak, justru semakin bodoh. Nah kalau aku sudah merasa seperti itu, berarti insya Allah bukan naik standar keikhlasan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi para ulama saat itu memang merasa, jadi merasa bodoh ketika duduk di sebuah majlis yang itu majelisnya seorang ahli, misalkan di sana yang ahli usul itu misalkan Sehron Masadran seperti itu beliau itu ngajar usul di Jannah Madinah beliau itu membahas usulnya bukan membahas usul ini adalah taktiknya seperti indah tapi membahas gimana cara membuat usul ini kan sudah dalam sekali padahal kita kan cuma membahas usulnya misalkan usul ini kemudian mananya adalah ini penerapannya seperti ini gitu bid misalkan doabit tentang fikih misalkan atau malayukallahu minan najasah misalkan kotoran yang tidak dimakan kotoran dari hewan yang tidak dimakan dagingnya termasuk najis itu yang kita bahas kelasnya kita kan itu kita yang kita bahas terus contohnya ini, contohnya ini, itu yang kita bahas. Tapi kalau beliau itu membahas gimana cara membuat kaidah ini. Kenapa ada usul ini? Jadi dari sajamu, dari jamiah ayat wan usus, ya aturan dan hadis, dia kumpulkan akhirnya jadi usul ini. Kan jadi sudah di luar angkasa, kita sudah tidak nutup itu artinya di luar pikiran kita gitu. Ya kayak kayak nggak ngerti apa-apa akhirnya. Masya Allah, syekh ini dalam sekali. Jadi semuanya merasa bodoh. Ya mungkin setelah kelas kita merasa benar-benar jahil terkait baru kelas satu di majelis ini. Benar-benar nggak ngerti Ilmu. Gitu. Apalagi ikut majelis ahli lughah. Majelisnya Syekh ahli lughah membahas kita Arab misalnya. Kita tetap tentang uh, eh, syafra, syafra Arab. Ya, ada syafra Arab untuk mempelajari syair. Jadi syair itu bisa dipelajari balagohnya terus maknanya dengan, dengan ilmu Arab ini. Kan sudah di luar kita sudah. Ya kalau ngapelongo nggak paham. Tapi itu saja sudah kita kayak orang bodoh ini. Benar-benar tidak ngerti sama sekali. Apa yang mau kita andalkan di depan itu ini? Hah? Kita nggak bisa apa-apa sekarang. Bahkan anak banyak sama teman yang di sini sudah jadi ustaz di pondok, ya, di majelis itu. Kami ini antara saya bisa Berapa persen anda paham? Anak mana dulu khansum khosum dia. Saya tidak sampai 50% memahaminya. Sudah bagus berarti. Tidak sampai 50% sudah bagus. Ada yang tidak paham sama sekali ilmu itu. Benar-benar ya Pak. Maka itu kalau antum ingin merasa bodoh, belajar sama orang kami. Antum bodoh sama antum. Dan seterusnya anda tidak akan merasa pintar. Tidak, tidak akan merasa pintar. Antum pernah merasakan jadi orang bodoh. Mungkin merasa paling bodoh dalam satu majelis itu. Mungkin merasa paling bodoh dalam majelis. Semuanya kok nyata, kita pun tidak bisa nyata. Nyata faedahnya tidak bisa. Bagaimana mau memahami pelajarannya? Nyata faedahnya tidak bisa. Ditanya ya sudah bukan mulut. Ah, Afwan mati Madri, Allah alam. Banyak Allah alamnya, bukan nisbul ilmu, memang tidak ngerti. Memang tidak ngerti yang seperti itu, tapi ini memahami. Memahami. Tapi jangan putus asa, ikhwan. Jangan, jangan lari dari majelis kalau kamu tidak bisa memahami. Jangan lari dari majelis. Tetap kejadian itu nanti kamu akan dapat meskipun ekornya. Meskipun kita dapat sedikit, nanti lama-lama kan kita tarik kan bisa dapat banyak. Jadi jangan sampai kita lari, nanti hilang malah dapatnya. Itu pelajaran bagi kita. Tapi kalau mereka tidak pernah duduk di majelisnya orang alim seperti itu, hanya belajar dengan baca sendiri dalam internet pembahasan yang sudah jadi kan banyak para asatida sudah nulis pembahasan sampai jadi sampai tarjihnya pun beliau terbuka sehingga para waritin ini hanya membaca saja seolah-olah sudah ngerti tarjihnya dia bisa jelaskan ulang lagi dengan dengan penjelasan asatida yang nulis itu yang rosi ada ini karena dari ini nah, dia sudah merasa dirinya alim dan tidak pernah merasa bodoh tapi kalau ada hadis majlisnya bahan masuk, dia ditanya, ditanya dan tidak bisa baru terasa bahwa dia itu pernah bodoh, dia itu pernah bodoh. Nah, itu Maka itu ayo semangat, ya, jangan hanya di sini belajar, pergi sana di tempat-tempat sumber ilmu di ulama-ulama mumpung masih hidup, biar langsung pernah merasakan jadi orang bodoh dan tidak akan merasa alim insya Allah seterusnya mudah-mudahan tidak akan merasa alim karena pernah merasakan tingkatan jahil tingkatan jahil nah. jadi insya Allah pembahasan ikhwan ya. ada yang pertama dan ciri-cirinya ya. kemudian ya ada yang kedua kata Syekh dalam kaul adalah penjaan anfsihi wa an ghairihi mengangkat kebodohan atas dirinya dan sebagainya Ini masih kaitan dalam hati. Niatnya menurut ilmu hanya karena pertama perintah Allah SWT karena Allah yang kedua karena memang untuk mengangkat kebodohan pada diri kita. Ya. Karena asalnya kita adalah jahil, jahil batin. Asalnya kita semuanya jahil, tapi jahil batin. Dan seperti di surah al nahl kan, Wallahu akhrajakum min bukuni ummahatikum la ta'lamu syai'an. Ya, dan Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan la ta'lamu syai'an, tidak mengetahui apapun. Jadi ya, Wajahlah kamu masukkan awal awal khawr tidak al-aqidah La'allakum tashkuruna Allah memberikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati Agar kalian bersyukur Bisa menangkap kejadian pada diri kita dengan ta'alum, dengan belajar. Jadi asal kita semua ini, baik bayi maupun sudah besar seperti ini, akhirnya dari hal basi Jahil basi Jahil basi itu, basi itu artinya kan ringan. Artinya, ya ringan. Artinya, ketika dia dikasih tahu, dan dia tahu dari sudah alim, berarti perangkat jahilnya menjadi alim dalam permasalahan. Misalkan, dia ditanya, apa hukum uh, mengangkat pakaian di atas mata kaki, jadi Dirinya ini jalbatif tapi jalbatif bukan bahlul. Ya. Bahlul itu setelah sama dengan ahmad bahasa bahasa pusatnya itu ahmad. Ahmad itu dungu. Dungu itu dikasih tahu nggak bisa. Bahlul itu mirip itu tolol. Dikasih tahu tetap nggak paham-paham tetap dijalankan. So dilarang namanya bahlul. Jadi jangan sembarangan ngomong bahlul. Bahlul itu bukan sama dengan jahil. Beberapa orang ustaz yang terbiasa ngomong bahlul. Ada, alhamdulillah. Saya saksikan sendiri, ini adab yang kurang baik. Bahlul itu bukan jahil. Kalau jahil itu sendiri, kita dikatakan tak jahil. Saya nama, anak jahil ini awal marwah. Anak yang jahil di awal kalinya, no anak ini jahil asalnya itu. Nah, ketika dikasih tahu satu ilmu, dia untuk ngerti, berarti dia aneh. Sudah terangkat dari jadi aneh ya. apa namanya misalnya tadi contohnya apa hukumnya mengangkat uh, eh, celana di atas mata kaki dia nggak asing adri Allah alam berarti dia jahat dia hukumnya bukan wajib diajari hukumnya wajib karena dalam sunnah Nabi Sallam maaf kalau menjadi kesalahan final apa yang dibawa mata kaki mana kembali di oh ya alim itu sekarang aku tahu tapi dia sudah berangkat jahilnya menjadi alim dengan syarat alim itu bukan sekedar alim itu sekedar tapi memang mungkin di ilmu tersebut di bab tersebut karena kata contohnya yang disebut alim itu apa idrak usai, ya. idrak jazimah idrak idrak usai ala mahu alaihi idrak jazimah itu namanya ilmu alim mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang sebenarnya dengan pengetahuan yang pasti idrak usai ala mahu alaihi mengetahui sesuatu dengan sesuai kenyataannya kayak tadi misalkan ah, diangkat mata kaki punya wajib memang kenyataannya wajib perintahnya menjurekan hal haram kenyataannya itu haram dia jawab dengan itu berarti sesuai dengan kenyataan idrokan gimana dengan pengetahuan yang pasti artinya apa saya dia tahu dengan dalil-dalilnya harus iya, sebuah melarang seperti ini Rasulullah seperti ini Allah berfirman seperti ini berarti dia sudah mungkin nah yang itu sudah diangkat sebagai ahli dalam satu bab itu dia sudah ahli sudah terangkat akhirnya menjadi ahli tapi kalau misalkan ditanya dia ya, apa hubungannya uh, eh, jebol dengan jebol, ya kayaknya saya pernah baca itu, tapi di mana? Ya? Nah itu seperti itu. Jadi dia tidak idrok terjadi, jadi dia bukan ahli. dia bukan ahli. Yang seperti ini jangan disebarkan. Ini namanya syubhat. Misalkan saya pernah dengar Ustaz siapa yang cerita hukumnya ini begini katanya. Di mana? Nah tahu hati apa? Juga tak tahu lupa. Itu bukan ilmu. Itu adalah subhat. Kalau menyebarkan itu, menyebarkan subhat namanya. Ya padahal ada seorang ustaz dan kita sedang menjelaskan hukum fikih ini adalah wajib. Tapi saya pernah dengar ustaz, ada ustaz menjelaskan hukumnya sunnah katanya. Ustaz siapa? jalannya siapa? Di mana? Pembahasan apa? Saya itu saya lupa. Karena seperti itu berarti dia bukan ilmu, tapi syubhat yang ada terputra sudah semua satu majelis dengan ucapan pulang ini. Benar apa enggak? Ada yang ngomong sunnah, padahal sudah wajib sepakat kalau ulama kok ada yang ngomong sunnah. Ini masalah, istri itu penyakit jangan disebarkan. Berarti antum tidak boleh bicara wala takum salah salah. bihi ilmu. Jangan bicara yang tidak punya ilmu. Ilmu itu yang seperti itu tadi, idrakan jaziman, alamahu alaihi idrakan jahatiman sesuai kenyataannya dan pengetahuan yang pasti beserta dari dalilnya kalau itu masalah agama Bagi itu ilmu yang boleh aku sampaikan dia tidak terjadi subah. nah jahil bahasa tadi itu dia terangkat menjadi alim dengan catatan seperti itu tadi dia terangkat dari jahil basitnya itu menjadi alim dengan catatan alim seperti itu tadi ya alamahu alaihi idrakan jahatiman Islam Syekh Alamahu Alaihi Idrokan Jahimah ya, Kalau masih setengah-setengah pasti tidak terangkan hal ini ya. Masih waham Yang Masih bisa salah, bisa benar gitu. Jadi hal itu yang seperti itu Itu jahil batin Kita semua jahil batin ya. Terkadang ada yang jahil merokat. ya. Jahil merokok. Merokap artinya kuat ya. Maksudnya apa? Kata Syekh ini dalam syarat Eh, kasu beliau katakan annahu jahil walatinya jahalu annahu jahil atau beliau jelas penjelasan itu bukan dalam kitab ya. Anahu jahil, dia itu sebenarnya jahil. Walakinnya jahalu anahu jahil Tapi dia itu tidak tahu kalau dia itu bodoh. tapi apa namanya? Muta'alim sama dengan muta'alim. Sok pintar Padahal dia bodoh. Kalau ini penyakit, ini bahaya. Sulit terangkat menjadi alim sulit, jangan melakukan karena dia sudah merasa alim. Dia semua anakku aliman maka sebagainya. Dia menyangka dirinya sudah alim musik. Padahal dia tidak tidak ngerti cuma merasa alim ini yang bahaya. Ini sulit terangkat menjadi alim. Kalau dia berhasil masih bisa, atau tingkatan sudah terangkat menjadi alim. Kalau dia merokok ini tidak bisa, sulit harus dikatakan kalau dia itu bodoh dulu. Makanya dia dia selalu anak mujahid. Dia itu tidak sadar, dia itu bodoh, dia itu tidak tahu kalau dia itu bodoh. Ini yang bahaya. Nah. Wan ghairihi jadi mengangkat mudarat pada dirinya dan selainnya ya dengan cara itu mengajarkan ilmu, dimandiri ilmu atau sekedar berkumpul berapa orang ikhwah, mengajari ilmu nahu, ilmu tajwid dan sebagainya apa yang tentunya diniatkan untuk itu. Pertama untuk minta dunia dulu, nanti kalau misalkan ada kesempatan Allah izinkan, saya akan mengajari kawan-kawan yang belum bisa. Sudah ada niat seperti itu dalam hati, itu sudah benar. Sudah benar. mengangkat tujuan pada dirinya dulu, baru yang lain. Nah diupayakan antum sudah mungkin baru mengajarkan. Jangan nanggung-nanggung, nanti antum sudah mengajarkan. Nanti pasti ada kesulitan dengan ajaran. Ini salah satu nasihat dalam kitab ini juga. Jadi takabur qabla ta'ahul itu satu kesalahan. Nanti ada dalam kesalahan dalam bentuk ilmu dalam takabur qabla ta'ahul. Sudah me, me, apa namanya? menjadikan dirinya sebagai pengajar padahal belum ahli di bidangnya. Itu satu kesalahan. Antum nahu masih belum klik dengan ilmu nahu. Karena antum berani ngajar, mau aku bawa kemana ke murid-muridnya aku sini belum paham secara mungkin kok ngajar itu jangan nanti pasti akan dapat kesulitan yang akan membuat malu antum sendiri kata dia tadi akan membuat malu gurunya kalau dia nggak paham nanti muridnya pinter dikasih pertanyaan bingung malu akan menurunkan derajatnya sebagai seorang guru itu satu kesalahan nah, maka itu sebelum mengangkat kebutuhan pada orang lain benar-benar rumah benar-benar alim dalam satu faham dalam satu pelajaran. Dan memang anjuran dari sebagian guru kita, kalau bisa kita fokus pada satu pan malah bagus. Tapi semuanya dapat dulu fikih, akidah, lubang, tajwid dan sebagainya, masalah Al-Quran, dan sebagainya ya, ilmu ulumul Quran pokoknya tentang uh, eh, nahwu tentang apa namanya usul tafsir tentang tafsirnya tentang Qurannya sendiri ada yang uh, apa terkhusus masalah itu ada tapi semuanya dapat dulu jadi memang kalau di talaki dengan para ulama itu memang kita dikasih bekal dasar dulu akidah dasar masuk fikih dasar masuk satu kita selesai satu kita harus selesai fikih dari awal sampai akhir itu bekal dasar misalkan kita jual bahia syaukannya yang yang simpel gitu atau yang ada sulit dibikin habis habisin agak sulit disiasiatin atau yang lain lah terserah tergantung gurunya nanti itu dari awal sampai akhir selesai kitab akidah yang dibutuhkan untuk muktadi untuk untuk awal-awal sudah selesai semua semua selesai mahu sudah selesai baru nanti aku silakan tentukan jurusan itu nanti boleh kepala laki, pada satu bola yang memang pannya di situ. Antum kepala ilmu ilmu Quran dan ilmu Quran. Ya, antum tahu itu ada seorang alim di situ tentang ilmu Quran. Boleh seperti itu, antum dasarnya sudah punya semua. Karena bekal dasarnya tetap kita bawa sampai tindakan lanjutan tetap kita bawa bekal dasarnya. Ada yang spamnya akidah ada, jadi jurusnya akidah, terus majelisnya akidah sampai tinggi masalah semua akibat Kita kita tinggi, dia belajar. Pikir juga dengan banyak fikir, pikiran. Masalah usul fikir, kuat fikir, ya itu dia terpun Sampai fikir bahkan kualan nawajib, masalah dia terpun ini dia benar jadi ada fikir. Ya mungkin, kalau itu bisa dia ngasih pada kepada kaum ini. Kalau bisa kita nanti punya jurusan dari Jadi antum mungkin masalah satu dua mungkin masih umum, masih umum. Nanti aku sudah lihat kecenderungan ada ini kemana pembahasannya. Fikih apa tidak gitu. Lihat antum sendiri. Kalau antum kayaknya anak cocok fikih dan lebih mudah untuk belajar fikih. Ya, kalau antum tipikalnya orang yang suka mutalaah, kuat membaca, kuat membaca dan ininya kuat menyimpan memori khilaf, ya, nyimpan sekian akal atau ulama antum antum kuat menyimpan, mungkin antum di dipikir saja mungkin untuk menjinak di sini karena butuh ekstra hadis yang agak besar dan memori yang besar juga. Kecepatan mengambil istighfar dalil itu butuh. Kalau yang lemot-lemot ya kayaknya sulit untuk berpikir. Sebab istighfar itu harus cepat. Istighfar dalil menghasilkan dalil terus tarjih itu kan butuh ilmu yang lain. Harus cepat ngolahnya jadi satu output tarjih dan poin kualifikasi, ya, usul fikih itu harus kita kuatai mukti itu alat terus mustalah hadis tiga ini terus satu fikih selesai satu kita fikih selesai dari awal sampai akhirnya selesai dari paharok sampai jinayat sampai akdiyah kita peradilan putusan mereka itu harus sudah selesai baru belajar usul fikih kualifikasi, ya, terus yang lain-lain baru apa namanya antum dengan ilmu itu butuh kecerdasan untuk uh, mengeluarkan outputnya itu ketika tadi ini poin dua ini ini kuat ini kuat ini dan tasbihnya sekalian itu makanya syarat ilmu Syafi'i ya Pak untuk ilmu kan jadi. ada cerdas itu memang ya beruntunglah mereka yang Allah SWT kasih cerdas dari asal lahir sudah cerdas juga Masya Allah karena cerdas itu ada dua pada orang al-aslu zatul kita dikerjakan secara asal lain dan cerdas itu beruntung yang kedua cerdas tapi dua cerdas dua tangan jadi yang kedua caranya diasah asalnya gimana caranya ngapal ngapal itu makan Yang jadwal kotak adalah ngapal kalau tidak pernah diajar ngapal otak ini beku jadi beku beku sudah tidak bisa dipakai sudah sulit sekali ini panas otaknya di sini. Ini yang terasa. Kalau antum sudah mulai panas otaknya, diam di sini. Nanti dilatih lagi. Belakang biasanya yang panas itu. Dipegang mana Dilatih lagi, dikit-dikit ngapal, ngapal, ngapal, ngapal, ngapal. Nanti semua lancar, langsung nah, untuk terbiasa menjadi orang hafalan, orang itu sudah bukan Itu apa? Fokus pada satu pan tertentu. Jadi ya usulan mana di makan Mubarak ini juga ada penjurusan nantinya kalau bisa. Jadi setelah dasar tercapai dalam dua musawa, misalkan ya untuk musawa ketiga ada berapa musawa di masa Mubarak? Ada berapa itu? Tiga? Tidak ada nanti yang Nah, nanti anak usul sama Ustaz ini. Jadi untuk musalah satu, dua, dasar. Tiga mulai ini, mulai peralihan untuk lanjutan. Yang keempat itu sudah fokus untuk satu pelajaran. Setiap setiap murid sudah sudah fokus untuk satu pelajaran, bahkan nanti diarahkan murid bisa lulus dengan hasil bahas dengan hasil bahasnya murid kayak teknik dulu. Tapi ini kelasnya bukan mahasiswa kan, bukan bukan kayak kampusan, jadi hasil bahas saja Nanti ujiannya dibahas di depan di depan teman-temannya, di depan gurunya. Nanti dibantah sama teman-temannya. Itu kalau bisa mubarak nanti akan seperti itu. Karena bisa ditemukan seperti itu. Jadi kayak satu akhirnya. Kayak LC, tapi LC kan nulis skripsi ya. Kalau, kalau ini ya tidak skripsi tapi hasil bahas satu permasalahan, satu modul. Misalkan bab, misalkan um, baik yang masa kini ataupun yang sudah ada dalam bab fikih antum keluarkan antum bahas jadi fokus satu pembahasan Tentang masalah belu tafsir jual kredit antum bahas sedetail mungkin apa yang antum dari tafsir ini bagaimana tafsir yang disyarikan untuk bahas dari satu nanti untuk bahas di depan berikutnya salah satu syarat kelulusan dapat ijazah Nanti dibahas di depan ustaznya, di depan murid-muridnya. Nanti dia dibantah-bantah sama muridnya, sama tadi juga. Kalau antum bisa mempertahankan itu, tergantung dianggap lulus dari mahat mubarak. Nah, kalau caranya itu jadi murid nanti akhirnya keluarnya jadi punya ini, punya spesialis fund. Nah, baru keluar dari sini langsung ke berangkat ke sana. Tapi langsung terlatih sama ulama ahlinya sudah di sana antum punya bekal ini masya Allah sudah itu apa namanya insya Allah akan memudahkan antum untuk semakin gini semakin ini nanti ulama akan senang nanti kalau antum sudah punya bekal seperti itu ulama akan senang insya Allah Ya. Jadi kembali kepada niat yang kedua tadi, Rasul Jahil An-Nasihi wa an Alhamdulillah, perkara yang ketiga yang menjadi ada pada ilmu an adalah takdifa anisyariah hendaklah dia niatkan dalam hatinya untuk membela syariat ini. Jadi dengan untuk itu, itu dia naikkan, dia niatkan untuk aktifah anis syariah untuk membela syariah. Ya. Karena tidak ada yang bisa membela syariah kita para penuntut ilmu. Hal itu syariah kata dia mungkin kita tidak juga akan membela dirinya sendiri tidak mungkin. Karena surga tidak mungkin kita melakukan membela syariat, tidak mungkin. Kecuali kita membacanya dan kita ini. Di depan para pengurusan syariah dari ahli bidah, ahli syirik dan ahli muhid dan lainnya. Ya. Nah, itu membela syariah. dan ditampilkan al-murab ya ada yang terbaik dan ihadah besar di mana dia ada berkeliling ilmu adalah melapangkan dada dalam permasalahan khilaf dunia dengan ulama di antara para ulama kata Syekh ayyakun fadluhu rahaban fi mawaqin khilaf alladhi mahdaruhu al-ijtihad hendaklah para berkeliling ini melapangkan dadanya dalam masalah-masalah yang mahdarnya adalah ijtihad Khilaf itu ditimbulkan karena masalah jihad di antara ahli ilmu. Ya. Di anna maka ada khilaf dengan ulama imma an takuna mimma la mahala li ijtihad fihi wa yakunu al-amru fiha wadihan. Fa hadhihi la yu'da ahadun bi mukhalafatiha. Karena khilaf itu ada yang masdarnya bukan karena jihad. Ada yang karena masalah jihad para ahli ilmu. Kalau tidak karena ijtihad, maka itu sudah wajib, maka dia tidak terlalu mendapatkan wudhu untuk mengisinya manusia. Adapun kalau teman jihad, kalau yakunu qauluka hujjatan ala manfaat qala fiha. Janganlah kita jika berpegang pada satu pendapat, janganlah kita menganggap kaul kita ini sebagai kita menjadi hujan pada lawan kita. Jangan. Karena namanya ijtihad kan belum tentu benar yang salah satu-satunya. Kemudian benar di sisi Allah SWT. Kalau dia benar, dia dapat satu pahala. Kalau salah, eh, kalau benar dapat dua pahala. Kalau salah dapat satu pahala. Maka itu tidak pantas kita menjadikan kau kita atau pendapat kita sebagai hujah padamu. Saya akan kasih hujah padamu. Jangan ngomong gitu. Hujah itu harus diterima. Hujah itu patennya. Hujah itu harus diterima. Kalau Allah kalau Rasul. Hujah itu adalah apa yang diinginkan syariat itu hujah. Kalau aku mengatakan saya akan kamu kasih hujah, jangan. Kalau begitu harus diterima masalahnya. Tapi saya akan utarakan pendapat saya dari para ulama seperti ini yang saya ikuti. Sampaikan, ini ada yang ada di diskusi. Kalau hujah itu memang cenderungnya hujah yang harus diterima. Hujah itu adalah kalau Allah, kalau Rasul, lama arah bihi syarat. Ya. Hujah itu apa yang diatakan oleh Rasul dan apa yang diinginkan syariat itu hujah. Saya akan kasih hujah padanya. Ya, jangan begitu, sebab dia harus menerima dan kalau itu masalah dilihat, tidak bisa. Tapi kalau masalah wadih, boleh aku ngomong gitu. Masalah wadih, masalah jelas, penjelasan masalah tidak, misalnya Masalah bid'ah, nah, silahkan untuk mengatakan hujah, karena memang harus diterima. Itu harus diterima. Tapi kalau untuk masalah jihad, kita tidak mengatakan hujah. Ya, tapi sampaikan kaul, saya ada kaul para ulama seperti ini, sampaikan. Jadi biar ada menangkosnya nanti. Jadi lihat atau sadar. Jadi lapang dada ya teman-teman laki Apa namanya? Jangan sampai kita menyimpitkan pikiran kita hanya pada satu kaul yang nantinya akan menyalahkan kaul yang lain. Wa sahabat radhiyallahu anhum yakhalifuna fi mithli ini masalah. Dan para sahabat dahulu berasyik juga mereka berdiri dalam pemahaman banyak sekali perselisihan. Kalau antum ingin tahu perselisihan mereka, Antum baca kitabnya beliau di Asbabul Khilaf Bainal Ulama wal kita Minhu. Itu dijelaskan. Sebab-sebab terjadinya khilaf yang berapa lama dan sikap kita terhadapnya. Ada cuma beberapa poin yang disebutkan. Itu tergambar bahwa orang sahabat dahulu ternyata khilafnya syiddah. Kawi juga perselisihannya. Maka fikih atau penilaian, maka fikih kuat sekali perselisihannya. Bahkan bisa sangat bertolak belakang. Jadi mereka itu berpikir Maka itu mau alam bin wahid, tapi mereka tetap hatinya satu, maha mahabbatillah ilah. Mereka tetap memenuhi dengan rasa cinta dan persatuan. Bagi ini aku lebih sirah. Bahkan aku katakan kepada Syaitan, Inna rajula idha khalaqaka bimuqtadat dalihin indahu wa inna muwafiqun laka bin hakim Sesungguhnya jika ada orang yang menyisihimu dalam mata dalil, bersedih paham dalam tarjih, ya kan? Sebenarnya pada hakikatnya dia itu mencakup ilmu kan Kenapa demikian? Karena tulam itu masalah itu hakikat. Karena sekalian berdua ini adalah orang yang sedang mencari kebenaran. Satu membawakan pendapat dengan membawakan dalil. Antum membawakan pendapat dengan membawakan dalil kan berbeda saya sama-sama mendukung untuk menjadi satu kebenaran. Berarti itu sebenarnya bukan misi secara hakikat. Kata Syekh itu sebenarnya muafiqullah hakikat. Itu mencetak ilmu sebenarnya membantu untuk menuju satu Al-Haq itu sebenarnya seperti itu. Jadi wabitali bin hal wahid bahwa nusul tidak lah. Maka itu ada jadi tujuannya satu. Dua orang berselisih dalam masalah tajib berbeda pendapat dengan sama membawakan dalil, satu membawakan dalil berarti sebenarnya saling mendukung untuk pada satu tujuan ini al-haq, usul ilal haq. Maka itu tidak kami yahul khaliq ma dumtu tukiru annahu innama khalaqa bagi muqaddar dan maka itu sebenarnya dia tidak milikimu ilmu selama dia membawa dengan dalil. Dan maka itu tidak dia sebenarnya. Maka jangan sampai yang seperti itu menjadi sebab permusuhan, sebab tahajud, sebab berkelompok-kelompok karena hanya berbeda masalah ini dia. Kalau itu maka itu dia sudah hukum diam saja. Apalagi ulama sudah dia sudah dengan memaksakan tanda Jangan. Dengan ya, Kalau konyol lama seperti ini, kaulnya ini seperti ini, sudah selesai. Saya lebih cenderung ke sini, sudah itu saja. Kalau aku mau sama pendapat, jangan dipaksakan pada, jangan dibuat orang berdebat. Uang itu sudah jadi, perdebatan itu di antara bawah sudah jadi. Antum malah bawa ke bawah lagi, jangan cepat lagi dengan bahan itu juga. Bisa jadi salah itu dan sesuai dengan bahan aslinya. Maka itu kalau ada orang mendebat aku dengan bahan debat yang sudah jadi di antara ahli ilmu, sudah jangan debat ini sudah ada perdebatannya dalam ilmu untuk merujuk sana bahwa kitabnya tunjuk satu ulama yang membahasnya ambil tarjihnya kalau mau ambil tarjihnya kalau mau ambil satu ahli fikih di masa ini misalkan yang membahas khilaf itu ya, misalkan masalah taksir misalkan taksir ribawi sama tidak ribawi kan masalah khilaf itu lumayan ambil satu ulama yang antum anggap dia fakih yang mengolah seluruh pembahasan ini atarjinya untuk ambil silakan antum contoh pada benar itu silakan aja tapi jangan sampai antum jadikan bahan perdebatan dari sesuatu yang sudah jadi nanti bisa malah berkembang tambah salah tidak sesuai dengan aslinya ya, jadi biarkan saja jadi kalau ulama dia sudah akan dibahas itu sudah dibahas para ulama yang penting saya contoh pada ini silakan antum contoh kemana apa <clears throat> apalagi yang masalah gini-gini itu tapi begini juga sering orang Ikhwan-ikhwan yang baru-baru ngaji itu bahas itu bid'ah itu hadisnya siapa? Dari Syahbani, untuk siapa? Ada seperti itu. Yang sini itu Syahbani muhadis asr, muhadis zaman ini. Nah ini kan jadi jadi debat kusir, kan jelek kan. Sudah bisa dibahas. Ikut pembahasan siapa silakan. Antum mau gerak silakan aja gerak pada ulamanya. Kalau tidak gerak ya silakan gerak pada ulamanya. Dan kamu kan bandar, bukan hujah. Tapi kalau misalkan antum mungkin dalam satu masalah seperti itu, antum ditanya harus sampaikan punya apa namanya? Ah, apa punya menjadi kekuatan pendapat itu dalilnya maksudnya. Asyik berpendapat ini dengan dalil ini sampaikan jelaskan saya lebih contoh berapa pendapat ini begitu saja. Jadi jangan memberikan kebingungan sama santri salah maka. Jadi kalau guru me menyampaikan khilaf di antara ulama disebutkan ulama ini begini, mazhab ini ini Terus yang roji Allah Allah, silakan beli sendiri. Nah itu jangan begitu, nanti santrinya bingung. Ya, kita harus mengamalkan kepribadian ya, kepada santri. Harus bisa mentarji PD gitu. PD-nya dengan ilmu, PD-nya dengan ilmu. Ya, kalau guru yang baik, biasanya kalau guru-guru kita disuguhkan celah yang panjang sekali dari mazhab Saudi kan mazhab hambali. Hambali, mungkinnya hambali. Lalu terkadang dia juga cukupkan mata Syafi'i. Terkuat setelah itu. <clears throat> Mata Syafi'i. Nah, apa namanya? Kalau memang terpaksa keluar dari mata Bali memang mengatakan sebenarnya saya contohnya pada Syafi'i, tapi karena di sini memang kita kembali ya, seperti itu. Tapi anak memang Syafi'i karena seperti ini. Jadi intinya beliau merosikan Syafi'i. Nah, jadi jadi kita jadi kuat, jadi kita bisa mencari dari guru kita. Jangan sampai kita sampaikan gelap terus kita serahkan pada santri, jangan. Itu setelah antum sudah silahkan pilih mana yang antum yang paling enak, silahkan dipilih. Jangan seperti itu. <clears throat> ya, jadi kembali kepada lapangnya hati terhadap permasalahan silap para Kalau itu masalah dia itu sudah kita cukupkan apa yang di para lama saja. Kalau itu bukan masalah dia itu pun masalah penyimpangan akidah dengan ya itu pun kita boleh orang ini jangan ikut bicara. Kalau itu yang menyimpang para ulama, ya, jangan ikut bicara. Ini pernah terjadi di masa anak dulu. <clears throat> Ada baru-baru menyimpangnya Syekh Rahman Al-Jubri rahimahullah taala beliau meninggal. Saya itu ada sesuatu tentang beliau. Rasa sudah dari Riyadh, dari Makkah, Madinah, semua rasa. Siapa yang tidak tahu beliau nama kibar? Lawan kibar Syekh Abdul Azidir rahimahullah taala. Ternyata ada sesuatu yang jadi catatan dari ulama kibar yang lain ternyata saat itu. Kita dengar ternyata instruksi di setiap mahat sama. Uskutu la takallamu bihadil masyarakat. Diamlah kalian, jangan bicara sesuatu dari masa ini. Diam, kerugian semua. Jadi toilet tidak ada yang tahu. Bahkan kita tambah pada mahat yang lain, eh gimana? Kalau gak Siapa siapa Tidak ada yang tahu itu sudah mendunia obatnya. Dan saya tahu ini bagusnya para ulama karena itu apa namanya untuk masalah yang khusus ranahnya para ulama, solid suruh diam semua. Jangan kalian berbicara meskipun syekh salah, jangan ikut bicara. Semua ini. Jangan kalian mengatakan syekh ada kotor di masalah adalah Antum bukan makom yang bicara seperti itu. Kita masih butuh ilmiah, dia, maka kita suruh diam semua. Sehingga seluruh paham, nggak ada yang tahu kecuali orang yang tidak dimahat orang-orang awam atau mustamhin dari orang-orang itu mereka suka seperti itu biasa lah ya suka masalah fitnah-fitnah itu senang ya. jadi mendalami masalah itu tanya sama orang tertentu lalu dia sebar sebarkan kalau untuk sendiri tidak ada yang bicara tidak ada yang sampai ada keputusan resmi dari lajnah darimah dari saya baru kita sudah tahu sendiri masing-masing dan tidak pernah dibahas lagi tidak pernah dia tahu sudah, oh begini gitu, dia tentang wis rahimahullah taala tidak. Semoga Allah berikan hidayah. Semua saling mendoakan. Semua mendoakan Syekh supaya kembali ke jalan yang benar. Ya, jalan ahli sunnah gitu. Seperti itu. Dan ya, itu adat yang saya dapatkan pengalamannya. Ya. Jangan sampai jangan kayak kita di sini ya. Jangan sampai. Jadi di sini kehormatan antar tidak itu terkadang tidak terjaga karena disampaikan mata umum. Nah, Semoga Allah menjaga para kita kita. Kita jangan ikut bicara. Meskipun kita lihat Ustaz kita itu punya sesuatu ada masalahnya. Dosa dia kita. Kata Syekh ini di sini ada memperbesar husnudzon dan odur itu. Harus memberikan odur yang besar dan husnudzon yang besar kepada para ahli itu kita. Ya, kalau misalnya dia salah, misalkan beliau tuh oh, mungkin belum sampai ini sama beliau. semua bisa masuk tidak usah kalau beliau mendapatkan maka agak ngerti masalah itu. Apa ya? Muridnya Syekh maka masalah aja tidak tahu. Disebarkan tuh. Akhirnya jadi turun derajatnya Ustaz ini kan. mau lebih baik Saya itu disamakan dengan seperti itu. Alhamdulillah. <clears throat> Jangan merendahkan ilmu seseorang. <clears throat> Saya pernah dengar sendiri dari orang yang bukan tolib ini. Anak bilang belum tolib bukan yang tolib yang mustamirun ilmahat mahad itu bukan. Dia hanya mustamirin. Gitu dia membedakan antara ustadz lokal dan interlokal. Itu paling benci saya dengar seperti itu. Itu kan ustadz lokal, jadi tidak mau undang karena dia ustadz lokal. Astagfirullahaladzim. Begitu rendahnya menganggap ustadz lokal. Padahal itu ilmu yang dia punya. Padahal juga pinter. Dia pintar dia belajar ilmu syari, akhwan dan sunnah, dia paham juga tentang hadis dan sebagainya. Kok bisa digunakan hanya karena lokal? Tidak ada, tidak ada bedanya. Lokal dan lokal berbeda sama saja. Bisa jadi yang interlokal tidak lebih itu dari lokal. Banyak buktinya. Saya bisa buktikan. Saya sendiri nyaksikan. saya tidak bisa buktikan teman antum. Maksudnya saya sendiri nyaksikan dan menyaksikan bahwa yang lokal jauh lebih pintar yang interlokal. Demi Allah, ada yang seperti itu. Mungkin dalam bahkan yang interlokalnya pun belajar sama yang lokal. Belajar karena saking mungkinnya dia. Kalau tadi tidak menutupi guru belajar sama murid, demo yang ini yang interlokap dan yang lokal, maka itu antum terutama panitia-panitia kajian jangan sampai menegakkan asal kita kita yang meskipun dikatakan lokal sama orang itu malah tapi sebaiknya istilahnya tidak dipakai ya. Habis di sini saja istilahnya. Habis ini kita hangus, kita ada istilah lokal dari lokal. Jadi istilah yang saya sendiri cuma ngasih ibarat saja buat antum, tidak ada bedanya baik yang belajar di Indonesia maupun di Masyarakat tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya insya Allah tidak ada bedanya. Sama saja. Wallahi sama saja. Mungkin kelebihannya mungkin satunya haji, satunya belum haji. Itu saja. Satunya haji itu kelebihan memang ya. Alhamdulillah. Tapi untuk ilmu tidak, tidak ada bedanya. Sama saja. Sama saja. Anggap sama semua. Baik yang belajar di Indonesia dengan usaha kita ataupun yang di dalam sama saja. Maka itu sebaiknya yang yang belajar dengan dalam bahasa dirinya tinggi apalagi di nyari status ya niatnya nyari status maksudnya agar disebut muridnya Syekh Fulan berangkat ke Saudi ataupun ke Yaman hanya ingin dari status di Indonesia ah, bulan ini berangkat ke Yaman tapi nanti kita tunggu faedahnya berarti beliau muridnya si Fulan berarti aku sudah menjadi muridnya si Fulan nanti ada daurah pusat Fulan di murid Syekh Fulan Fulan. Nah, ini wah bahaya tuh bagi kita tuh bahaya sekali. Alhamdulillah. Dihibut zuhur, kita suka ujian Itu jangan jangan kita cari. Berarti bakal bahagut ini Ibadahnya bakal dengan bahagut ini. Cara seperti itu. Ya. Allah membukakan pintu siapa saja yang menginginkan dari ilmu. Insya Allah anak bisa menyaksikan bahwa para asatidah yang belajar di pondok saja itu sangat mungkin ada, benar-benar mungkin semuanya orang pikirnya ada. Luar biasa, luar biasa, benar. Mengalahkan yang di luar negeri. Ada yang yang sekarang ada, bahkan sekarang ada masih karena namanya faedah pada dia. Dari faedah pada dia, maka dia mungkin dalam maka kerjanya di maktabah saja. Bu di Indonesia kalau di maktabah saja mutolaah, belajar pelajar, belajar malah bisa mungkin dari yang di sana. Yang di sana cuma tidur tiduran saja. banyak banyak tolak yang di Saudi yang kerjanya tidur, ada yang berdagang, ada yang ini dan itu, macam-macam kerjanya. Ini aku kerjakan di sini, jangan aku di Indonesia ditunggu ilmunya sebarkan pamfletnya Ustaz bulan bin muridnya Syekh Fulan Fulan di sini antum kayak gini tidur tiduran suruh motoran tidak malas gitu tidur tiduran ada waktu senggang tidur tiduran malah itu mana jangan sampai kita seperti itu iya. Jujur jujur curut terus kemudian al-khamir ada Muhammad ini sudah kita singgung dari al-amal bil ilmi. Ya. Adabnya adalah beramal dengan ilmu yang dia dapatkan. Ayat malakal itu ilmi, ilmi muamalah mu'amalan, dan muamalah mu'adaban, dan muamalah. Jadi syamil ya, bukan sekedar apa yang dimaksud mengamalkan dengan ilmu itu apa. Kata Syaikhul ayat malakal طالب العلم بعلمه dan وعبادة وأخلاقا وآدابا ومعاملة Talabul ini mengamalkan ilmunya baik itu akidah sudah jelas yang kita pelajari. Ibadah ini juga. Akhlakon ini. Terkadang talabul ini memiliki akhlak tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari ilmu. Ilmu tentang akhlak. Akhlaknya buruk. Adab juga ada adab, ada baik adab terhadap orang yang lebih tua, ada terhadap teman sesama talabul ini ada terhadap gurunya, ada terhadap orang tua dan mustama al ada terhadap masyarakat yang umum, orang-orang jahil, orang-orang badui. Di sini nggak ada badui, sana badui. Itu semua ada adabnya, gimana? Agar ilmunya terkesan lebih terkesan agung di mata mereka. Jadi ada adabnya. Kita membawa ilmu harus menjaga ada dua muamalah Ini terutama juga muamalah, muamalah. Semua muamalah mali yang lain. Ini terkadang kita juga dapatkan kekecewaan ikhwah bermuamalah dengan ikhwah yang lain karena apa? Tidak aman. Tapi dia kan maka udah ngerti ilmu amanah. Sebenarnya tahu dan nanti berapa tahun kan mesti tidak dijelaskan amanah. Mesti dia dapat lah ilmu amanah bahwa seorang muslim itu ala amanatin adil amanah manik tuminat. perintahkan tunaikan amanah pada orang yang berilmu amanah. Nah sekarang ini dilanggar dengan perang-perangan. banyak sekali anak sendiri ngalami bermuamalah dengan ikhwan yang dilanggar amanahnya. Jadi dia sebenarnya tidak berada dalam pelakon ini, tidak memberikan amanah dalam masalah eh, berdagang ataupun selainnya, masalah janji, hutang dan sebagainya ini. Banyak sekali yang kita lihat pelanggaran-pelanggaran di tengah pelakon ini. Mereka yang menisbahkan diri pada ilmu, ternyata banyak juga pelanggaran yang mereka lakukan dalam bermuamalah. Lihatlah ada buah sama ilmu, karena ini semua adalah buahnya ilmu. Tapi kalau tidak semua itu tidak diterapkan, berarti ilmunya tidak berbuah, artinya tidak berbarokah, tidak bernatijah, tidak berhasil ilmunya, tidak membawa pemilihnya kepada akhlak yang mulia, ya, tapi kemudian ya. Bisa jadi bisa jadi ilmu itu menjadi senjata baginya. Kemudian Al-Quran pun naka wa ada Al-Quran itu menjadi hujah bagimu, bisa jadi hujah keburukan. Nah, Kemudian ada selanjutnya, ini kita ringkas ya, kalau mau kita baca secara detail berarti kita nanti di pondok. Nanti saya bacakan secara detail penjelasannya. Tapi ini karena kajian umum, kita bahas secara ringkas. Al-Amru yang ketujuh adalah Al-Hikmah. Al-Amru Sabih, al ada alam Adab Allah. jadi ada dari ilmu adalah dakwah ada Allah. Setelah dia mendapatkan ilmu dan mungkin tapi terkait dengan tujuan Allah dia akan nafsihi wa ghairihi berarti dakwah kepada Allah. Dia mendakwakan ilmu itu kepada manusia Meniru pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayakuna da'iyan bi ilmihi ila Allah azza wa jalla. Dia menjadi dai dengan ilmunya kepada Allah azza wa jalla. يدعو في كل مناسبة في المساجد وفي المجالس وفي الأسواق وفي كل مناسبة الشيء adalah dia berdakwah pada setiap manusia dalam setiap kesempatan di masjid-masjid, di majelis-majelis ilmu, di pasar-pasar, oke kulli masalah. Dan setiap kesempatan yang dia punya, dia dia sampaikan ilmu. Jadi dia harus menjadi di Allah. Tapi dengan syarat, syarat jari yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam Syarhu Salah al-Usul pun ada aliman di ilmu syar'i itu yang pertama. soalnya itu itu punya tiga syarat pertama. Pertama, pun aliman di syar'i. Karena dia alim terhadap ilmu syar'i. Harus itu. Kenapa? al fakru la yu'ta ayat Al Orang fakir tidak akan berikan apapun. Namanya fakir tidak akan berikan apapun. Kalau dia punya ilmu, apa yang mau dia sampaikan? Maka syarat pertama adalah uh, alim di hukum syar'i yang pertama. Yang kedua, aliman di kaifiatid da'wah. Dia harus alim dengan tanda cara berdakwah, kaifiat dakwah bagaimana cara dakwah Rasulullah SAW, bagaimana cara dakwah yang diajarkan para ulama kita ada pada dalam berdakwah itu harus kita pelajari karena harus syaratnya harus alim orang misalkan terperang dalam Al-Quran buat mudhu ila sabili rabbika bil hikmah wal bin hasana wa jadilhum bila hiya ahsan itu di dalam maratibud dakwah itu ya urutan dalam dakwah termasuk uh, eh, media mudhu ila sabili rabbika bil hikmah yang pertama Kedulah mereka jalan Allah dengan cara dengan hikmah. Apa hikmah itu? Hikmah itu bukan hikmah bahasa Indonesia atau hikmah jamaah tertentu yang mengatakan bil hikmah, di hikmah ini bukan itu maksudnya dengan lemah lembut dengan itu. Tapi kata Syekh surat ini, al hikmah dalam ayat itu adalah bil ilm la bil dengan ilmu bukan dengan kebodohan. Ilmu maksudnya itu dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Wal mau'idah bil hasanah dan dengan itu yang baik. Apa itu mau'idah hasanah? kalau beriman bebasnya kan nasihat yang baik. Maksudnya apa saat ini? Amrun wa nahyun al-mukarrim habis tarjih wa tarjih. Jadi yang dimaksud mau itu hasanah, antum dikatakan memberikan mau itu hasanah itu dengan cara saja, dengan seperti begitu. Amrun wa nahyun jika isinya adalah perintah dan larangan, al-mukarrim Nabi Tarhid wa Tarhid yang diinginkan dengan Tarhid wa Tarhid Itu namanya mau hasanah. Kita nanti menghidup akan sebagai tema teologi Allah ta'ala jadi isinya mau saja larangan dan perintah larangan dan perintah jangan begini jangan maksiat jangan begini perintah untuk berbuat ibadah berbuat kemasan. yang diiringi dengan target wa tarhib target jadi dorongan supaya mereka semangat untuk menjalankan amal soleh dan juga target menakut-nakuti agar mereka takut berbuat maksiat harus diiringi itu seorang daya harus itu Ya, harus dengan ma'arifah tanah dengan empat itu. Kemudian sekarang yang ketiga seorang lain alimah halim mad'u. Dia harus alim tentang keadaan mad'unya siapa yang dia dakwai. Ini berbeda-beda keadaannya. Siapa yang harus kita dakwai kalangan pendidikan atau orang pejabat tinggi atau atau orang tidak sekolah atau orang badui kalau ada ini cara bicaranya berbeda. Berbeda. Cara cara yang jangan sampai ada yang kita anak saksikan sendiri seorang ikhwan yang bersemangat dalam belajar dia paham masalah tauhid lalu ada seorang tukang beca waktu itu dan sekolah tukang beca mas tadi ngaji apa tadi pengajian iya pak nah pengajian apa pengajian tentang tauhid pak Oh, agama Islam Iya Pak Tauhid menuliskan. tapi itu pun apa? Tapi itu Pak ada tiga. tapi itu mau dia, tauhid asma wa tiba Dijelaskan secara detail, memang dia paham. Ada bedanya, cuma bedanya pertibal bedanya, ditinggal orang yang ngomong sendiri. Gitu. Dia dikubri. Kenapa? rumit itu. Oh, kenapa seperti itu. Nah itu maksudnya seorang dari itu harus paham dengan keadaan mazhabnya. Dia harus pintar memulai kata-kata sesuai dengan kapasitas yang kita perlu. Apalagi kalau badu yang bisa dilempar kalau badu itu. Kalau antum ngomong sama badu seperti itu, langsung dilempar, langsung tinggal pergi. Badu lebih kasar dari orang awam seperti ini, yang di sini. Orang badu itu tidak pernah sekolah, tinggalnya di gunung-gunung hanya sama ternak. Tidak pernah sekolah, tidak pernah mandi. Ya, tidak pernah sikat gigi juga. Jadi benar-benar jahil, benar-benar patok. Ya. Gitu. Di masa Nabi kan katanya kan obat yang hanya apa? Dia kan kencing di masjid tuh. Nabi sedang sama dengan para sahabat, atau masjid babi masuk kencing di pojok masjid. Kencing masuk masjid pada tahu masjid kencing. Hanya pak para sahabat kan langsung berdiri mau menghargai. Kata Nabi apa? Tahu. Biarkan biarkan ya. Wala tujrimu. Jangan diputus kencingnya. Jadi babi sampai itu sekencing, baru Pak Amar Bitalwin minal ma, lalu memberikan sahabat mengambil yang air, disiram di situ. Selesai. Dan Nabi menghampiri baru itu dengan mengatakan apa? Inna hal inna mahiyya masjid itu lidzikrillah azza Inna mahajat, ya, inna mahada ya, la tutna lidal. Sebenarnya tempat ini bukan dibuat untuk pikir ini seperti itu. Tapi ini dibuat untuk pikir kepada Allah, untuk salat dan kiraatul Quran. Hanya baru ini sangat dengan apa? Allahumma rahmi wa Muhammad wa la tarham ma'ana abadan. Ya Allah sayangi aku dan Muhammad jangan sayangi mereka karena mereka kasar ya. faedahnya apa dalam faedah fikihnya kenapa Nabi membi, apa namanya uh, menahan para sahabat untuk Menghadiri batu itu Da'u wala itu biarkan saja dia sampai selesai jangan diputus kencingnya kalau putus kencingnya kalau kalau dibiarkan sahabat itu menghabisi pasti batu ini ada dua kemungkinan satu menghentikan kejaran. tiba-tiba kencingnya karena takut dan ini bisa mengakibatkan sakit atau yang kedua, baru ini ketakutan dalam keadaan kencing belum selesai, dia lari. Akhirnya nanti semakin banyak dan sulit diperiksa. Jadi banyak hikmah. Itu di masa Nabi, ya, Badui seperti itu. Kalau di masa saya, di masa saya di tahun 2000-an, di tahun ini. tidak kencing di masjid. Waktu itu waktu itu kebetulan saya kan bantu teman-teman jualan di toko menjadi nambah tambahan manisan untuk beli kitab karena jualan di toko. Jadi toko itu jualan jubah bersih-bersih itu masih baru jubah-jubah bagus itu. Tapi masuk buang-buang tempat sembarangan. Assalamualaikum. Masuk bujat putus itu buang-buang sampah sembarangan. Ya akhirnya maaf zubal ini bukan tempat sampah. Dan maka nanti kan bisa dibersihkan ya. Terus Kita tahu dia lihat bagi itu bersih terus dia buat umbel pakai itu serut gitu pakai itu ya pakai bajunya itu astagfirullah anak jadi ketawa karena mak ingat hadis ini kemana marah waktu itu kemana marah teman-teman jaga orang India orang itu marah waktu itu terus sampaikan di sini dulu di masa Nabi ada orang tadi kencing di masjid dia nggak marah Nabi dan badai itu najis dan di masjid juga dan ini bukan masjid dan ini juga bukan najis ini cuma sekedar baju dan bisa dibersihkan jadi tidak ada untuk kita untuk marah. Mereka orang jahil, karena ini. Mereka dengan cara yang baik. Akhirnya coba kita terapkan juga. Nabi, cuman saya rangkul babinya itu. Memang baunya luar biasa. Itu sampai mau muntah saya. Bau. Jadi orang paling jauh sedunia mungkin gitu. Jadi kalau untuk mau lihat kotoran gigi paling banyak itu di situ. Tidak pernah gosok gigi sama sekali. Kalau kita nasihati dengan cara yang baik, baru mau. Tapi pakai siwa, pakai siwa kopi itu, kayu itu, bukan pasar tidak mau mereka. Maunya pakai kayu. Kalau dinasihati ini perintah Nabi di peluk itu dirangkul gitu dengan cara yang baik, insya Allah mereka mau. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ada mereka mau. Jadi bajunya ini untuk dijual. Nanti kalau orang beli ada program seperti ini gimana? Wah, sihat. Orang layak bukan Orang lain tidak mau gimana? Nanti kita rugi, kan kasihan saudara kamu sendiri, masa rugi, Masya Allah. Oh iya, baik, baik, baik. Jadi nanti tidak diulangi. Kotor nih, jadi umurnya banyak sekali di baju. Seperti itu ya, kayak kayak dianggap besar atau apa, nggak ngerti. Jadi emang tidak punya ada, memang seperti itu. Jadi untungnya kita mengerti di ini, jadi alhamdulillah ada ibro yang berharga kita. Jadinya ketawa. Ana dan beberapa tolik yang ngerti ketawa, ya. <laughs> ngakak, <laughs> kapok, ya. dikerjain berdiri begini. Gitu. Kalau di Nabi di ini, masjid kalau ini kan bukan masjid, super juga bukan masjid. Kenapa kita harus hari Seperti itu, Pak. Nah, nah itu kita dakwah kalau begitu caranya. Tapi kalau kita hari itu, oh ya mesti badannya tambah marah bisa dilempar kita. Ya, Karena itu cara dai yang diperlukan itu alim di halim mad'u. Kita mengetahui dengan keadaan madu seperti apa, siapa yang kita ajak bicara. Gitu. Nah itu memang butuh ekstra ini, kuat, ekstra pemahaman. Karena aku akan memudahkan sesuatu yang sulit, itu yang sulit. Karena aku bicara dengan orang awam kok, seperti Badui atau orang yang sekolah tadi, bukan beca dan sebagainya. Karena aku akan menyampaikan materi tauhid kepada mereka. Antum harus memudahkan sesuatu yang antum pernah pelajari dengan kan sulit bagi tauhid asma sifat uluhiyah kan lumayan sulit. Dan antum jadikan mudah untuk mereka. Itu yang sulit. Jadi membuat sesuatu yang sulit jadi sulit, semua orang bisa. Semua orang bisa. Tapi membuat yang sulit jadi mudah, itu yang sulit. Itu yang sulit. Kalau membuat yang sulit jadi, membuat yang mudah jadi sulit, gampang juga. Anak bisa pelajaran anda anak bikin rumit tidak. Anak bikin rumit kalau sampai antum bingung, tidak. Itu tanda sebenarnya dia nggak paham juga tandanya. Yang jelaskan kurang paham. Kalau tandanya orang mungkin yang sulit jadi mudah. Badan itu ya enggak. Nah, terutama nanti antum kalau dialog dengan mereka yang butuhkan penjelasan seperti itu dan dasar penjelasan non muslim ya sekarang kita juga punya teman non muslim yang dekat dengan kita misalkan kalau mereka tanya tentang ketuhanan Tuhan itu siapa sih Allah itu siapa untuk bisa jelaskan dengan materi asma wa sifat bahwa Allah itu seperti ini ini ini kenapa kita harus menyembah Allah kenapa kenapa Yesus tidak kita anggap sebagai Allah saya Allah Yesus pun tidak boleh gitu. Bagaimana aku menjelaskan masalah rububiyah, uluhiyah dengan kemasan yang mudah. Nah itu butuh mungkin pak, butuh mungkin. Butuh mungkin. Jadi antum butuh mutalah lagi ngulang-ngulang pelajaran. Jangan jangan ini, jangan bosan ngulang pelajaran. Ngaji Fajr Arba, Usul Salasa. dah cukup sekali dua kali, kalau bisa berulang-ulang. Berulang-ulang. Nah, Syekh Saleh Fauzan waktu ngasih daurah uh, Usul Salasa di Masjid Nabawi saya pikir yang ikut bukan hanya mungkin pernah ngaji, tapi mungkin pernah ngajarkan dan mungkin bisa buat seperti itu juga. Yang ikut para dokter juga di situ. Yang ikut daurahnya Syekh Shalih Fauzan Usul Kalau kita mungkin sudah pernah ngaji, mungkin pernah ngajarkan di sini. Tapi yang ikut di situ mungkin bisa buat kita semisal itu. Tapi juga ikut duduk dan benar-benar masya Allah. Benar ini benar-benar nyata gitu. Masanya dokter itu masya Allah. Ya, maka itu jangan bergantung ulang-ulang kita buat terus mari terus selesai terus caranya terus kantor nggak nggak mau ikut banyak jangan setiap antum ulang anak yakin dapat banyak baru yakin meskipun dalam satu guru meskipun dalam satu guru anak yakin dapat tambahan banyak ya, kita buktikan orang pernah buktikan jadi jadi penting sekali kok jadi yang harus contoh ya contoh ini terjadi kitab di Islam pembatal keislaman itu dan di sini sudah sering dibahas sama Asabida, Alhamdulillah, di pondok atau di luar pondok, sering dibahas. Kalau orang murid yang sudah mempelajarinya sampai tiga kali guru di Indonesia, Nawazubillah, dengan tiga syarat yang berbeda, dan tiga seorang guru, tamat sempurna, apa juga sepuluh itu. Ternyata ikut pelajaran Syekh Saleh Fauzan, Allah taala, Islam, ternyata masih ada satu pembatal yang dia amalkan. Bayangkan, ada satu pembatal yang masih dia amalkan. karena dana apa? Cabangnya. Jangan cabangnya. Lalu dia nangis kepada Allah. Ternyata tidak cukup hanya tiga empat kali itu diulang-ulang ini dan hidayah dari Allah Subhanahu yang bisa menyelamatkan kita. Jadi sepuluh itu kan usulnya ternyata. Syekh Saleh Fauzan menjelaskan cabangnya ada empat ratus pembatal keislaman. Jadi tahun Lama itu sudah membuat cabang dari situ 400 pembatal keislaman. Maka itu orang langsung mengatakan tangan. Semoga Allah berikan kemudahan para ulama untuk membukukan itu bahaya soalnya. Dan ulama ini, pada ini ternyata masih ada kata yang diamalkan yang dia tahu maksudnya. Yang dia tak tahu ilmunya mungkin bisa jadi. Karena ya itu tadi ada tambahan ilmu dari sesuatu yang tidak ada jabatan di sini. Maka dari ikhwan pentingnya membaca Alkitab, dengan bosan-bosan antum. Kalau bisa mungkin malam ini satu. Mungkin baca Nawazul Islam apa sampai seperti baca surah Fatihah misalnya Kalau arba apa sudah murus seperti baca surah An-Nas misalnya Kalau itu masalah Allah. Sama salah-salahnya kalau bisa. Yang mereka itu mumpung ada wajah di sini Ma'asal Mubarak, itu anak dukung antum, anak kasih semangat untuk mutolaah satu kitab tersebut Pertama kuasai satu syarat. Ini nasihat anak, nasihat ulama juga, nasihat guru kita juga. Kuasai satu syarat dulu. Ya, satu kitab misalkan baru arba, baru arba, antum kuasai satu syarat dulu. Siapa misalnya? Atau sulsalasan orang yang banyak. Sulsalasan kuasai satu syarat dengan penjelasan sama mungkin di situ. Ketika pun sudah mungkin dengan syarat Syekh Ibnu Sayyidur rahimahullah kan? lalu antum bina bahasa yang lain, Syekh Fauzan, masih yang lain antum tambah ilmunya. Tapi dengan syarat satu sudah mungkin dulu. Tapi jangan cukup dengan situ. Nanti aku akan dapatkan faedah yang banyak sekali dari masa yang lain nanti. Insya Allah yakin saya. Satu kitab saudara Syarah ini yang sudah mungkin atau nanti aku tambah lagi dengan penjelasan cara yang lain. Akan banyak bukan hanya satu dua faedah, nanti banyak dapat faedah insya Allah. Jadi itu mereka itu anak kasih semangat antum dan nanti asatidahnya juga kita saling cari untuk apa metode tarji cukup itu supaya diterapkan mengulang-ulang kita sampai mungkin itu ya, supaya nanti benar-benar mungkin pada pada satu pan tertentu ya, jalan pikir atau bagaimana. Baik. Tadi disampaikan jam 9 sampai jam 9.45 Bisa lebih 5 menit jadi untuk melanjutkan kitab-kitab ini secara detail, ya tentunya tidak bisa dibahas dengan seperti ini. Anak kepinginnya antum juga pegang kitab. Nanti anak akan baca secara detail penjelasan si ini, Insya Allah Ya tentunya bukan menjadi seperti ini, Jadi dulu durus ilmiah yang lain yang berjenjang. Mungkin Insya Allah itu yang bisa sampaikan memberikan nasihat buat anak sendiri dan antum semua untuk akhir dalam tahun ini jangan bosan-bosan duduk mengambil ilmu tentang adat-adat terhadap syekhnya, adat-adat terhadap masjidnya, tentunya masih ada dunia dan Allah yang belum bisa kita sampaikan di sini. Mungkin satu saat kita akan sampaikan lagi insya Allah. Wallahu a'lam Aku lumayan mohon. Astagfirullahaladzim. Inna Allah وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم kalau ada yang mau tanya ada waktu sedikit Bisa nggak Bapak? Kalau ikon bisa nggak? Nah. Kalau nasihat para ulama di antara usul kan begitu. Al ilmu wal amalu bihi wa da'watu ilaihi. tapi kan itu kan tidak dinafsi kaidah ya kan mulai dengan dirimu sendiri. Ku satu wa ahlikum nar kan jagalah diri kalian dan keluarga kalian dan nerakanya. Kita sendiri yang pertama. Kita sendiri. Baru ajak teman yang lain. Jadi saya bisa kalau kalau melihat nafsihi wa an dirinya dulu baru yang lain. Dia makan dulu baru yang lain. Lagian kita kan bagaimana rasanya kalau kita menyampaikan ilmu yang belum kita amalkan, kita ngajukan orang lain kan Kota dalam bukan pemainnya kan dalam kalian lupakan diri kalian sendiri, padahal nyuruh orang apa kebaikan kalian lupakan diri sendiri kan menyalahi ini. Kalau ramakan indah Allah takulu merasa alul kan suruh besar kemurahan Allah kamu mengucapkan apa yang kalian tidak amalkan. Jadi lupakan kita amalkan dulu kalau kita lihat yang lain. Kita lihat yang lain. Demikian pula kita itu. Antum mau belajar kitab, diupayakan untuk paham dulu kitab ini. Pernah belajar dulu, baru antum ajarkan belajar yang lain. Itu intinya seperti itu. Antum pulang belajar pada seorang guru, baru antum ajarkan pada teman aku pada yang lain. Seperti itu. Kalau antum belum pernah belajar, terus mengajarkan bagaimana? Ini salah satu kesalahan ini ya, ada uh, seorang guru bahasa ini salah satu qabla ta'abbud tadi itu dia menyarankan dirinya sebelum ahli di bidang jangan jangan ya. diupayakan diamalkan dulu Allah Hmm. Yang kedua, eh, ketika kita orang awam gitu, ya, jawabannya kita tuh eh, takdir dalam cara kita terhadap pendapat Tapi ya kita kalau berilmu di hal tersebut, karena kita takjub dalam pendapat kita. Nah, jadi untuk mengetahui zat khilaf zat ilmu sendiri itu ilmu kata benda kita nggak ngerti. Saya dia dari ulama juga. Ikhtalahu fi masalah ulama sekarang. Jadi kita baca pemahaman itu para ulama menyebutkan ini khilaf yang kurang ada ilmu berarti jadi mutabah sudah. Apalagi itu masalah ijtihadiyah. Sekarang kita kan nanti ini ijtihadiyah atau bukan kan gitu. Ini ijtihadiyah apa masalah hadiah gitu kan? Kan nanti secara dasar sendiri kita sebagai kalif kadang nanti juga contoh pemilu itu ijtihadiyah atau manhajiyah Gitu. Ini penyimpangan manhaj atau ijtihadiyah. Kan kita tanya dari mana? Dari ulama kan? Ada yang menganggap ini ijtihadiyah. Jadi nah, ya selesai seperti itu. Tahunya dari ulama juga kita. Jadi dengan cara apa? Mutola'ah. Kita mutola'ah kitab atau apa yang sabaka-sabaka yang masa kini misalkan membahas masalah itu ternyata ulama berselisih gitu. Oh gitu dan itu berselisih dan ulama besar berselisih dan diakui pendapatnya itu bahwa itu berselisih ya berarti itu itibar dari mutabar dianggap gitu silah yang mutabar jadi seperti kayak gitu tadi ya, tahrim itu kan silah itu mutabar gitu. masalah yang lain masalah silah fikih ya, yang itu sumbernya ini lihat itu semuanya mutabar tabar ulama apalagi antar madhab jelas tapi kalau kita sendiri bagaimana kirinya tidak itu jangan mutabar pada tidak bisa kita bukan makomnya Artinya tidak bisa mampu kita. Ya kayak tadi itu pemilu ini isi jadi apa bukan? Bagaimana hukum pemilu? Itu pemilu, jadi bukan? Itu kan tidak ngerti kita. Isi dia atau atau khilaf manhajia atau justru penyimpangan manhajia kobar begitu kan? Kita tahunya kan dari fatwa misalnya. Oh ternyata misalnya beliau mengungkapkan ini adalah masalah ini. Sudah kita ikuti. Gitu. Nanti kalau dikatakan kasih kepada seorang ustaz, taklid itu kan artinya ini ittiba'u man laisa lahu hujjah bila hujjah tak itu seperti itu mengikuti orang yang tidak punya hujjah dengan tanpa hujjah juga itu namanya taklid tapi kalau antum ittiba'u lain lahu hujjah berarti kan sudah keluar dari mana taklid kita mengikuti orang yang punya hujjah ya berarti sudah keluar dari taklid kan? seorang yang awam mengikuti Syekh Al-Albani lah. cukup dengan sifat Allah dengan dia itu caranya sudah Kayak Syekh Al-Albani itu sudah mencukupkan saya tidak mau yang lain saya mengikuti Syekh Al-Albani bahagia itu sudah sudah saya Syekh al silahkan silakan itu berarti aku mengikuti mengikuti orang yang punya hujah itu berarti bukan taklid namanya bukan taklid tapi lain itu sudah naik makomnya kepada orang pembahas di al-bahir sudah disampaikan hujan yang kuat dengan dalil yang lain misalkan satu motor pokoknya syazali kan dia menghadisi itu kan bukan hadis karena itu kan masalah itu kan berputar pada hadis itu syar atau bukan bro. hadis sahih itu syar atau bukan kalau yang tadi menganggap sahih tapi yang lain menganggap itu syar hadis baik nah itu jadi nah, sekarang maksudnya siapa hadis seperti itu ada ini yang satu itu dia jadi dia malah sekarang maksudnya siapa dia atau Syekh itu. kalau antum bertanya pada siapa muhadisnya banyak kan? Tapi kalau antum bertanya siapa Syekh tadi kita jawab dia muhadis. Tapi kan tidak mungkin bisa benar semua, tapi gitu kan? Bisa jadi beliau salah dalam satu masalah yang lain benar, ya begitu. Maka itu kita tunggu cara ini ya. Gitu. Nah kalau antum misalkan bukan sampai derajat bahis gitu ya, memang awalnya boleh ikuti Syekh dengan hujah itu bukan taklid sama masalah Sudah kita cukupkan ini saja sudah. Cukup. Boleh saja. itu Ikuti pendapat misalnya ada imam atau masalah sudah kredit ikut masalah Imam memalik misalkan Abu Daud sudah memalik Malik mengatakan haram ya sudah haram takdir dengan ya sudah asalkan sesuai dengan itunya atau dia paham alasan haram itu apa penting tidak perlu menengok pada ulama kontemporer itu bukan taklid Allah bukan lagi namun diupayakan ya sebagai paling kalau misalkan guru yang menyampaikan sesuatu kaul ya, maka di satu pendapat maka di satu pendapat antum upayakan paham dalilnya itu sebelumnya jadi apa menurut kira-kira yang bisa dijadikan dalil dalam ini yang mana artinya dengan cara yang bagus juga ya kalau Hamsin waktu itu Malaysia mendukung hukum Saudi dan sekali kita ingin melihat negeri di mana jadi tidak ada dalam dakwahnya hanya kalau Syekh Ulam ya di jalil sambil bilang seperti itu وقال أصحابنا فمن بدليل harus ورجع أفضلنا هكذا تخطر rajihan bagi tapi kan berdalil jangan apalagi ustaz ya jangan jauh dari beri, jauh dari beri dengan para ulama mufti ataupun kalau istihad diupayakan harus ditarik dari ini biar kita tidak melakukan takdir takdir Allah Tiba hari itu Man yakul, man ya hada Masa ni. Ayo, ayo Nah itu juga, artinya itu secara ilmiah dia salah itu secara ilmiah. Artinya kembali kepada makna alim tadi itu al ilmu idraku syai ala ma alaihi idrakan mana. Kalau menyampaikan dalil diupayakan dari itu sila lebih lengkapnya ada pada kitab ini. Kalau bisa apa nomornya, nomornya juga. Kalau bisa disaksi secara labani misalnya. Terkadang itu juga membuat kita bingung. Ketika orang menyampaikan dalil, hadis, itu dikeluarkan siapa? Yang mengeluarkan saja tidak tahu dia. Nabi mengatakan demikian. Riwayat siapa? Apalagi kalau dia pernah menyebutkan riwayat ini Abu Dawud, bisa kita teliti dengan cepat di Sunnah Abu Dawud. Misalkan sekarang sudah media kan banyak sekali pakai Syamila ataupun apa kan bisa kita cari dengan cepat bisa kita teliti oh benar ada di Abu Dawud yang kedua apa benar pemahamannya seperti itu kita harus lihat caranya dulu jadi orang yang seperti itu cukup membingungkan kita ya kok orang yang seperti itu menyampaikan nyekos dalil tanpa menyebutkan sumber terowongan saja sebutkan hanya jadi jadi pekerjaan buat kita apalagi dia menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan pendapat kita misalnya ada dalil ini pak kalau Rasulullah SAW demikian. Kira siapa? Nah itu saya lupa. Ya. Padahal kalau ini minimal bukan nilainya saja Abu Dawud, itu yang harus kita ingat. Kalau ini minimal bukan nilainya saja, agar tak menyulitkan nanti yang dengar. Abu Dawud, Banyu Bukhari, langsung cepat kita cari apa benar pemahaman seperti pemahaman antum kita cari ini oh ternyata ya benar alhamdulillah kita terima itu namanya takabur waspada takabur kepada syaitan tersebut tentang berita itu dan akamnya. Benar dari yang diriwayatkan Abu Dawud kita teliti, benar terus akamnya bagaimana artinya, baru kita terima. Kalau tidak nanti subhat juga buat kita, jadi bingung kita. Antum kalau menyampaikan sesuatu jadi bingung nanti umatnya Masuk jadi bingung. Bukan dalil tanpa sumber. Kita hindari seperti itu. Kita sebaiknya naik lagi ya tingkatannya. Jangan kayak gitu. Tapi naik ngapalkan wawilah sedikit mulai ini lah rawinya. Tadi ini dijelaskan oleh Imam Abu Dawud. Apalagi apal pastinya malah bagus dalam bab ini. Apalagi apal nomornya juga tambah bagus lagi. Apalagi apal kitab muktamarnya di nomor ini di halaman ini. saya Jadimbas. Jadimbas itu apa halamannya? Jadimbas itu beliau Allah karuniai dan itu beliau hafal Sahih tak halamannya. Ini ditanya sama muridnya, kita dapat cerita di sana. Nyari satu hadis ya. Mau jatuh ya sih di kita. Mau diur kan? Saya tidak dapatkan di kitab saya Bukhari. Ada ada. Diulang-ulang. Mau jatuh ya sih. Mau juga. Saya tidak lihat. Mau juga. Suh di kita wakil. Waktu kita. Lalu dibuka. Di alamat dia. Coba lihat di alamat dia. Benar, Masya Allah. Saya tidak lihat. Tapi siapa? Dunia seperti itu. Dunia sebelum beliau tetap dia kuat hafalannya. Dan ingat sampai diberi kebutuhan pun dia ingat. Dalam keadaan buta pun hafal ke halamannya. Sebab dia meskipun dalam keadaan kode masih rajin menghafal. Ya, seperti akhirnya waktu Dia dia hafal itu ketika sekali dibacakan saja di mobilnya. Jadi muridnya membacakan di kampung tiga di sebelah dia beliau langsung hafal. Buka halamannya itu hafal, halaman sekian itu jadi ya kita mungkin tidak akan sampai derajat itu cuma ya naik sedikit lah jangan main polosan begitu apalagi cuma terjemahan ya apa cuma terjemahan aja ya pasalnya masih kata demikian demikian aja cuma nanti nggak ngerti pernah baca tuh bagi pernah baca pernah dengar janganlah naiklah tingkatannya naik apa matanya lah minimal apal maknanya juga terus robi paling tidak robi biar tidak membingungkan yang dengar nanti apalagi yang dengar para ahli ilmu nanti bisa meneliti masing-masing ya dinaikkan derajatnya upayakan tidak menyampaikan polosan seperti itu upayakan harus antum cari kalau antum dapat itu antum cari kan media ya, dan sekali nantinya Wong lewat Google aja bisa Antum dengan hadis lafaz man sama Allahu misalkan man sama sama Allahu lahu Siapa orang berbuat sum'ah, maka Allah akan buka aibnya justru di depan manusia. Ini hadis buka. Coba cari, kan bisa. Di Google, sama Allah, sama sama Allah. Kan nanti ketemu insya Kalau tidak dapat cari di Syamila ya di Google atau di mana lah terserah. Nanti kan mesti ketemu riwayatnya. Tinggal sedikit nanti di kitab induknya kita lihat syarahnya. Itu ada hadisnya seperti itu. Mas sama sama Allah. Siapa yang berbuat sumpah tinggi didengar ibadahnya, tadinya dia sembunyikan lalu dia ceritakan pada yang lain, seperti yang tadi itu daurah sudah diambil, malah antum status status dan roh kan sumpah juga tinggi didengar orang maka Allah justru akan buka aibnya Allah akan takmik ke semua orang aibnya tadi karena Allah tidak benar nah, nah, seperti itu nah itu contoh saja nah, kalau itu kita upayakan lebih ilmiah mulai sekarang lebih ingat-ingat lah nambah sedikit apalagi kami hadis yang akan kita sampaikan. Allah. Assalamualaikum. mengulang penomoran penomoran ini ya nah ya betul ya Nah, jadi kitab itu yang kita pahami ada kutub yang utama, ada yang utama. Utama itu yang kitab yang dijadikan sandaran seluruh dunia di tengah Sahih Bukhari atau Musnad Imam Ahmad. Ya, Musnad kan sekarang nyetak banyak sekali. Tapi ada yang utama 12 jilid kurang lebih itu yang utama. Jadi dari dulu ya kayak gitu nomornya halamannya kayak gitu itu namanya utama. Jadi kan sandaran seluruh tulab seluruh ahli ilmu seluruh dunia. Nah, itu biasanya yang mempertahankan kita utama itu cetakan Saudi biasanya yang saya tahu biasanya. Kalau Mesir sudah keluar dari utamanya Mesir, karena mereka menghemat kertas, menghemat kertas. Maka itu kalau antum mengeluarkan istiqomah hadis dari Musnad Imam Ahmad nomor sekian, akan ditambahi dari kitab cetakan ini Muhammad Insyaallah ya. ditambahi. Tapi kalau antum nukil dari Mesir, ini sudah kita semua yang lain. Antum nukil hadis nomor sekian, kalau orang yang berpedoman utama tidak ketemu semua nggak sama, gitu. Misalkan Syekh Al Albani ya meriwayatkan hadis uh, meriwayatkan hadis tentang dua rakaat itu ros, ya. Ila ila jalasa lain kasuhi fajalaka muhtarishan gitu. Jika beliau nanti dalam duduk sholat dua rakaat seperti subuh kasuhi itu lafadznya dikurungi dalam tanda kurung itu maksudnya taman beliau atau dalam lafaz mutaman nggak tahu Fadilatul Muftarisyah. Roh Abu Dawud. Jadi Abu Dawud tidak ketemu-temu. Itu sampai eh, sekarang saya juga penasaran kitab mana yang dia pakai. Nanti jaga kita tanyakan sama. Penasaran juga karena di Mu'tamad Abu Dawud pun tidak ketemu. Ada yang surah Nasai belum pernah saya tidak ketemu. Apa mungkin dia punya cetakan sendiri yang di surah Nasai yang kita cari di Mu'tamadnya juga tidak ketemu. Itu. Jadi ya mungkin kalau Syekhnya masih hidup mungkin enak atau mungkin sama muridnya minimal kita rujukan ini kitabnya punya Syekh sendiri atau gimana kalau nggak ketemu bisa gitu karena sampai sekarang nggak punya kesempatan saya yang tanya Pak muridnya tentang Syekh itu nah jadi biar kita nggak bingung disertakan kalau bisa kitab cetakan ini gitu jadi kalau biasanya kalau tidak disertakan itu biasanya makhluknya sama sudah Rawahu Abu Dawud misalkan di Sunan Abu Dawud biasanya kalau sudah bisa disertakan cuma sekian nomor sekian mujalab sekian baik itu kitab mutawat biasanya gitu. Orang rujuk kita punya masing-masing yang mutawat ketemu tapi kalau yang cetakan Mesir cetakan ini enggak, enggak bisa enggak ketemu sama. Yang maka itu upayakan disertakan kitabnya cetakan. Kalau pun mungkin dan hamilah, ya hamilah. Kadang saya juga gitu, saya kan kadang mulai di dalam internet atau apa. ada iya. sini kita tulis ya. ini dinukil uh, eh, Sunan Abu Daud Maktabah Syamila gitu. Dan mereka carinya di Syamila ketemu gitu. Karena kita miskin kita, gitu. kita kan miskin mawati gitu. ini para tuhan di Indonesia ini di kita terutama miskin mawati bisa kaya mawati dengan software ya, dengan Syamila. Jadi ribuan kita akhirnya kita punya. Tapi rujukannya akhirnya tidak utama gitu. Jadinya begitu, resikonya itu, kelemahannya itu. kemudian hanya dengan Abu Dawud Bahkan Abu musyian Mekar Syamila Akhirnya begitu Ya makanya lama tidak ada yang punya Syamila kan? Sulit kalau mau dirujuk Ya, memang kita ini punya masalah sendiri yang ini mau tahu. Nah kalau ingin tahu aku belinya di Saudi. Ya karena Saudi dan tanya sama ahli kami itu, ya ini mau tahu atau mandiri. Ini penting. Ini yang pertama, ini yang tidak. Jadi, Meskipun kita pikir juga begitu, ada yang secara aslinya seperti itu keluarnya dulu semasa imamnya, mensyabari dengan al autor artinya kan tujuh jilid al autor Jadi maksudnya dari dulu seperti itu. Jadi sekarang tetap dipertahankan meskipun kertasnya tulisannya seperti apa tetap tujuh jilid tujuh jilid, itu yang utama. Jadi kalau kita rujuk wakil yang mensyabari kisah tidak, Imam Syafi'i beliau di halaman sekian, nanti besok hasilnya ketemu. Tapi kalau antum pindah kitab yang masa kini, udah nggak ketemu, bingung udah nyari. Yang diupayakan ditulis belakangan yang dicapai. Ya, kitabnya sekian-sekian. Seperti itu kan. Allah. Nah, kalau kalau sahaja dia ada asal dapat. Habis sebelum itu. من كلمة قبيلة والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته